bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin Yang telah mempertemukan kita kembali Di pekan ini untuk melanjutkan pengajian kita dalam rangka untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang diinginkan oleh Allah padanya kebaikan Maka dia akan diberikan pemahaman Di dalam agama Dia akan difahamkan tentang ilmu agama Tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwa wa akhwati fid din azakumullah Allah Setelah pada waktu yang lalu Kita telah menyelesaikan Salah satu kitab dari kitab-kitab Ahlu Sunnati wal Jamaah Iaitu kitab Syarhi Sunnah Oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala Yang semoga apa yang telah kita selesaikan tersebut Mendapatkan balasan di sisi Allah Rabbul Alamin Semoga apa yang telah kita selesaikan itu kita mampu untuk mengamalkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita dan di dalam sikap kita al-wala dan al-bara. Maka ikhwah wa akhwati fid din azakumullah. Kita lanjutkan silsilah ta'lim kita yang telah kita sebutkan pada pekan yang lalu bahwa kita akan melanjutkannya dengan salah satu pembahasan dari pembahasan-pembahasan tauhid yang telah kita sebutkan bahwa kita akan mempelajari nawaqidul Islam hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang yang judul ini kita jadikan sebagai season yang pertama dan mungkin insya Allah kalau ada waktu mungkin setengah jam sebelum berakhir kita akan membacakan sedikit demi sedikit kitab tentang sifat salat Nabi, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikarang oleh Al Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala yang mana ini atau kedua judul ini sangat penting untuk kita ketahui sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar dalam bersabda bunyal Islamu ala khamsin bahwa memang Islam ini dibangun di atas lima bangunan atau lima pondasi. Lalu kata Rasulullah, syahadati an la illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bangunan atau pondasi bersyahadah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla dan mengakui bahawa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pondasi yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah wa iqamis salah dan mendirikan salat maka dua perkara ini merupakan perkara yang sangat penting diketahui baik seorang muslim maupun seorang muslimah baik mereka itu seorang budak ataukah mereka orang yang merdeka apakah mereka itu muda ataukah mereka sudah tua mereka tidak dilepaskan dari kewajiban mereka untuk mengetahui perkara-perkara ini Ikhwah wa akhwati fiddin azakumullah kita mulai dari kitab yang pertama yaitu kitabu Nawaqidul Islam hal-hal yang membatalkan Islam seseorang yang ini kita ambil judul ini dari salah satu risalah kecil yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala An-Najdi yang beliau ini adalah seorang ulama yang tidak asing lagi bagi kita dengan dakwah beliau dengan barokah dari dakwah yang beliau sebarkan di kalangan umat ini sehingga masih kita merasakannya sampai sekarang ini walhamdulillahi fi hada ikhwah wa akhwati fi din azakumullah dengan pengaruh dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini sehingga dakwah tauhid ini semakin tersebar dengan risalah-risalah dan kitab-kitab beliau yang beliau kirimkan kepada raja-raja dan kepada teman-temannya. Dan demikian pula kitab-kitab beliau yang dibukukan dan tercetak tahun demi tahun dikeluarkan sehingga semakin banyak dari kalangan orang-orang awam yang semakin mengerti tentang permasalahan tauhid. Semakin banyak dari mereka mengetahui mana sesungguhnya hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh seorang hamba dan mana yang seharusnya ditinggalkan oleh seorang hamba karena ini merupakan salah satu perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dakwah beliau di mana beliau bermula dengan dakwahnya itu di tempat yang namanya Hijaz, kalau sekarang ini namanya Saudi Arabia, Arab Saudi. Kalau dahulu bernama Hijaz. Kita melihat kepada sejarah bahwa ketika semakin banyak berlalu para ulama di tempat tersebut semakin kurang ilmu dipelajari oleh mereka maka timbullah para ulama-ulama sesat yang mereka menyebarkan ilmu-ilmu syirik dan ilmu-ilmu bid'ah di daerah Hijaz secara khusus dan secara umum di tempat-tempat yang lainnya ya kalau kita melihat kepada sejarah, kita akan melihat bagaimana kesyirikan yang terjadi di zaman itu. Ta'zimus salihin wa kubur, mengagungkan orang-orang soleh. Sampai tingkat pegangguan yang ekstrim. Dan demikian pula mengagungkan kubur-kubur yang mereka anggap mempunyai kekeramatan dan kemuliaan. Ini yang mereka lakukan belum lagi ditambah dengan berbagai macam perbuatan bid'ah yang terjadi di Hijaz ya dan demikian pula fanatisme golongan masing-masing berpegang kepada madhab dan fanatik terhadap madhab tersebut ada yang bermadhab Hambali ada pula yang bermadhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki lalu kemudian di antara mereka terjadi saling sikap berlepas diri di antara mereka padahal mereka muslimin wal billah ya sampai-sampai di kalangan mereka tidak diperbolehkan madhab syafi'i nikah dengan madhab hambali tidak diperbolehkan laki-laki dari madhab Hanafi menikah dengan wanita dari madhab Malikiyah subhanallah sampai-sampai kalau kita melihat pada sejarah mereka itu di Al-Masjidul Haram ada empat uh, tempat sholat ada empat tempat imam yang masing-masing mempunyai madhab tersendiri masing-masing mempunyai imam tersendiri jadi bukan hal yang aneh pada waktu itu kalau sholat di satu waktu masing-masing mempunyai imam sholat zuhur sholat zuhur bermadhab syafi'i silahkan pergi ke tempat yang bermadhab syafi'i bermadhab hambali maliki hanafi masing-masing punya subhanallah tafarruqul ummah perpecahan umat terjadi di kala itu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala semenjak kecil beliau berguru, berguru dari orang tuanya dan dari para masyayikh yang alhamdulillah pada waktu itu mereka menyebarkan tauhid sehingga beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang dididik di atas tauhid dan beliau mempunyai kecerdasan sehingga 10 tahun itu beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Subhanallah. Ya. Umur 12 tahun itu sudah beliau diangkat menjadi imam masjid. Bahkan di umur 12 tahun itu beliau sudah menikah. Ya. Sudah melangsungkan pernikahan di umur 12 tahun. Dan karena beliau melihat bagaimana keadaan umatnya mereka diliputi kesyirikan. Ya dan mereka dalam keadaan jahil apa-apa yang diberikan peringatan oleh para nabi dan rasul pada waktu itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah diutusnya beliau memperingatkan kepada umat ini untuk meninggalkan perkara-perkara kesyirikan ini dilakukan pada zaman itu mengagungkan orang-orang yang dianggap sebagai wali dengan pengagungan yang ekstrim dan mengambil sebagian daripada sifat-sifat Allah diserahkan kepada sebagian manusia. Wal billah. Ya. Orang-orang yang dianggap eh, orang-orang yang mempunyai eh, ilmu-ilmu uh, kebatinan, orang-orang yang mem, uh, apa mereka tolong menolong dengan jin itu dianggap sebagai kekeramatan para wali, karamah. Inilah yang terjadi pada waktu itu sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil langkah-langkah untuk menyebarkan tauhid bukan saja di kalangan rakyat yang beliau sebarkan tapi juga di kalangan pemerintah. Beliau mendekati raja ya Muhammad bin Saud pada waktu itu didekati oleh beliau untuk diajarkan tentang tauhid dan alhamdulillah raja dan sekitar raja semuanya menerima tentang dakwah tauhid ini maka pada waktu itu dakwah tauhid ini mempunyai kekuatan ya mempunyai syaukah lalu tersebarlah di berbagai negara-negara dan di kalangan masyarakat dan alhamdulillah ini pengaruh tauhid masih kita rasakan sampai sekarang sekarang ini alhamdulillah kita melihat bagaimana para ulama dengan gigihnya mereka mempertahankan tauhid dan memberikan peringatan dari perkara-perkara kesyirikan. Maka ikhwah wa akhwati fid din azakumullah. Ini sekilas tentang terjemah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kita insya Allah akan membaca syarah akan membaca penjelasan dari kitab Nawakudul Islam ini yang disyarah oleh salah seorang murid Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala dan beliau ini asalnya dari Libya dan beliau sewaktu kita di sana beliau mengajar di tempat Syekh Mukbil dan kemudian pindah ke tempat Syekh Abdul Hasan di Ma'rib sekarang ini dan alhamdulillah beliau mempunyai ilmu dalam bidang tauhid dalam perkara fiqih sehingga Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala selalu uh, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau dan beliau selalu diberikan kepercayaan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada eh, murid-murid yang ada di Yaman sana. Maka ikhwah wa akhwati din azakumullah uh, syarah ini ini belum tercetak ya ya belum ada cetakannya makanya yang saya baca ini merupakan tulisan tangan ya dan bagi yang mampu untuk membacanya bisa difotokopi insyaallah ya dan bagi yang tidak mampu untuk membacanya silahkan sediakan kertas untuk mencatat faedah-faedah yang mungkin insya Allah kita akan dapatkan banyak dari syarah beliau kita mulai pada poin yang pertama Nawaqidul Islam Jadi saya menyebutkan dulu 10 poin Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Lalu setelah itu kita akan membaca syarah Jadi poin-poin ini difahami dulu secara global Dan ditulis kalau mampu untuk ditulis Lalu kemudian setelah itu kita akan masuk kepada syarah penjelasan tiap-tiap poin Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim I'lam Ketahuilah Anna nawaqidul islami bahwa pembatal-pembatal Islam itu ashratu nawaqid Ada sepuluh pembatal Islam Al-awwal yang pertama Asyirku fi ibadatillahi syirik di dalam beribadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak memberikan ampunan terhadap orang yang melakukan perbuatan kesyirikan dan Allah memberikan ampunan kepada yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa qauluhu dan juga firman Allah Innahu may yusyrik billahi Sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu nar Maka sungguh Allah telah mengharamkan atas mereka itu syurga dan tempatnya adalah neraka. Wa ma min ansar dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah ada bagi mereka pertolongan dan tidak ada penolong-penolong mereka. Wa minhu dan di antara kesyirikan itu azabhu li ghairillah menyembelih untuk selain Allah ya termasuk sembelihan ini semua kita akan jelaskan nanti kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri seperti orang yang menyembelih untuk diserahkan kepada jin atau kuburan ya ini yang pertama Athani Poin yang kedua Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita. Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara. Ya. Dijadikan sebagai perantara. PHB sebagai penghubung antara dia dengan Allah. Ini pembatal Islam yang kedua. Ya doum, Dia berdoa kepada perantara ini. Wa yas'aluhumus syafa'ata. Dan meminta kepada mereka syafaat. Wa yatawakkalu alaihim. Dan bertawakal kepada mereka. Menyandarkan diri kepada mereka. Perantara-perantara ini. Kafaro ijma'an. Kafir berdasarkan kesepakatan para ulama' Asalis yang ketiga Man lam yukafiril musyrikina Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik Au syakka fi kufrihim atau ragu Terhadap kekafiran mereka Ya Au madhabahum Atau membenarkan madhab mereka membenarkan apa yang menjadi pendapat mereka orang-orang kafir ini kafara kafir orang yang seperti ini ya keraguan atau bahkan tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin ini kita akan jelaskan nanti semuanya apa yang dimaksud musyrikin dan seterusnya ar yang keempat Man i'taqada barang siapa yang berkeyakinan anna hadiah ghairi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa di sana ada petunjuk selain petunjuk nabi Shallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi yang lebih sempurna dari petunjuknya yang lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah ya au anna hukma ghairihi ataukah dia berkeyakinan bahwa hukum selain daripada hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsan ada hukum yang lebih positif yang lebih baik ya dikatakan sebagai ini hukum positif ahsanu min hukmihi yang lebih baik dari hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalladhi yufaddilu seperti yang mengutamakan hukmat tawaghiti ala hukmihi seperti yang lebih mengutamakan hukum tauhid undang-undang buatan manusia selain daripada buatan Allah azza wajal mereka lebih mengutamakannya ala hukmihi daripada hukumnya ya ini ikhwan fiddin azakumullah pembahasan-pembahasan yang sangat prinsipil yang sangat penting pula untuk kita ketahui ya dan perlu hati-hati di dalam memahami apa yang beliau katakan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sebab ya kalau kita tidak mendengarkan nanti syarah dan penjelasannya jangan sampai antum mencukupkan untuk majelis pertama ini saja lalu mencatat 10 poin ini keluar ke sana kemari menjadi dai hmm hati-hati hmm Jangan dimutlakkan seperti itu. Nanti ada penjelasannya. Naam, al-khamis yang kelima. Man abghada syai'an. Siapa yang membenci sesuatu? Mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau amila bihi walaupun dia sendiri mengamalkannya ya dia mengamalkannya tapi dia benci kafar orang seperti ini kafir nah asadis yang keenam man Siapa yang mengolok-olok Bisyai'in dengan sesuatu Min dinir Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Dari agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang mengolok-olok mengejek terhadap sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam au sawabihi atau tentang pahalanya ya au iqabihi atau tentang siksaannya ya kafara orang yang seperti ini kafir wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah terhadap Allah terhadap ayat-ayatnya dan terhadap rasulnya kuntum tastahzi'un kalian mengolok-olok la ta'tadiru jangan kalian minta maaf jangan kalian mencari-cari alasan qad kafartum ba'da imanikum sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, asabi yang ketujuh, as-sihru, sihir, ya. Wa minhu dan diantara sihir itu asorfu, memalingkan. Jadi ada dua pasang sejoli yang saling cinta mencintai dengan sihir ini mereka jadi saling membenci ya akhirnya mereka berpisah karena sihir wal atfu atau ada dua orang yang saling benci membenci akhirnya dengan sihir ini terjadi atf kasih sayang terjadi saling kedekatan di antara keduanya faman fa'alahu maka siapa yang melakukannya au bihi ataukah dia ridha dengan sihir ini kafara dia kafir wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur dan tidaklah keduanya yaitu Harut dan Marut mengajarkan dari seseorang Sampai keduanya mengatakan sesungguhnya kami adalah ujian bagilah kalian kafir karena keduanya mengajar sihir. Jangan kalian mempelajarinya karena kalian akan kafir. Ini yang ketujuh, sihir. Yang kedelapan, Al-Thamin Mudhaharatul musyrikin. Ya, menampakkan bantuannya secara jelas kepada kaum musyrikin wa muawanatuhum dan memberikan bantuan kepada mereka ya menolong mereka alal muslimin untuk menyikat kaum muslimin untuk memerangi kaum muslimin untuk membasmi kaum muslimin ya mereka berada di barisan kaum musyrikin walaupun mereka mengaku sebagai muslim. Wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa may yatawallahu minkum maka siapa yang berloyalitas kepada mereka dari kalian fa innahu minhum maka sesungguhnya dia termasuk mereka termasuk kaum musyrikin innallaha la yahdil qaumadh zalimin sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Atas yang kesembilan, man ya'taqada barang siapa yang berkeyakinan anna nasi khuruju bahwa sebagian manusia ini diberikan keleluasaan bagi mereka untuk keluar ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam boleh mereka itu keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyinggung tentang pembagian sebagian manusia tentang istilah syariat dan hakikat. Bahwa kalau hakikat boleh kalau sudah menjadi golongan hakikat maka boleh seseorang itu tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kama wasi al khidru wal al khuruja sebagaimana diperbolehkannya khidr itu untuk keluar an syariati Musa alaihi salam dari syariatnya Musa alaihi salam. Maka orang yang berkeyakinan seperti ini fahuwa kafir, maka dia kafir. Nah, Al-ashir yang ke-10. Al-i'radu an dinillah. Berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu. Dia tidak mau mempelajari agama Allah. Wa la ya'malu bihi dan dia tidak mau mengamalkannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها Siapakah orang yang paling zalim dari orang-orang yang telah diberikan peringatan tentang ayat-ayat Allah yang ke-10. Jadi ini 10 poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan beliau akhiri dengan perkataan beliau wala farqa dan tidak ada perbedaan fi jami'i hadhihi an dalam seluruh pembatal-pembatal Islam ini bainal hazil wal jadi tidak ada perbedaan dalam pembatal-pembatal Islam ini apakah dia hazil bermain-main ya hanya mau menjadikan itu sebagai lelucon wal jadi atau dia bersungguh-sungguh wal khaif ataukah dia takut Ilal mukroh kecuali satu golongan yaitu orang yang dipaksa mukroh ya kata beliau orang yang mukroh ini diberikan pengecualian wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran dan semua perkara-perkara ini termasuk di antara yang paling besar yang paling berbahaya wa aktsaru ma yakunu wuqu'an dan yang paling banyak terjadi di kalangan umat 10 poin ini maka ini terakhir yang beliau ucapkan rahimahullah taala maka ikhwani fiddin azakumullah pembahasan tentang nawakidul islam ini tentang pembatal-pembatal islam ini identik dengan pembahasan tentang murtad orang yang telah menjadi seorang muslim lalu keluar dari Islam ya meninggalkan Islam dan berarti pembahasan masalah nawakidul Islam pembatal Islam ini pembahasannya pembahasan tentang halal dan haramnya darah seseorang apabila dia seorang muslim maka darahnya haram untuk ditumpahkan kalau dia adalah seorang yang murtad berarti halal darahnya untuk ditumpahkan la yahillu damu muslim muslim kecuali salah satu dari tiga al thayyibu zani wa qatlun nafs wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah yaitu seseorang yang berzina yang telah menikah lalu membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh dan orang yang meninggalkan agamanya ya atau murtad oleh karena itu ikhwan fiddin azakumullah ini pembahasan pada hakikatnya pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita ketahui sebab kalau kita melihat pada pendirian dari beberapa golongan di antara mereka ada yang mensikapi masalah kemurtadan ini dengan sikap yang ekstrim. Ya, ada juga yang mensikapi masalah kemurtadan ini, kekufuran ini dengan sikap yang terlalu jafa, terlalu memudah-mudahkan. Ya, tafrid terlalu meremehkan. Kalau orang-orang yang ekstrim itu dikit-dikit kafir Ini mungkin sering kita dengarkan. Golongan at-takfiriyun, orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Dengan tanpa terpenuhi persyaratan untuk mengkafirkan mereka. Dengan mengambil perkataan-perkataan yang mujmal, yang global dari apa yang beliau sebutkan di sini. Seperti misalnya ketika beliau mengatakan man lam yukafirul musyrikin aw syakka fi kufrihim siapa yang mengkafirkan yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin ataukah ragu ya dari kekafiran mereka maka dia kafir ya akhirnya yang seperti ini disikapi dengan begitu kaku ya dan apa yang beliau dapatkan dari perkataan global dari perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab disikapi dengan berdasarkan hawa nafsu ya sehingga terjadi tasal sulut takfir silsilah di dalam mengkafirkan seseorang oh orang ini kok baik hubungannya dengan Amerika berarti yang baik hubungannya dengan Amerika itu berarti dia kafir karena loyalitasnya kepada Amerika siapa yang loyalitas kepada Amerika kafir dalilnya man yatawallahum minkum fa minhum siapa yang berwala loyalitas dari kalian kepada mereka maka dia termasuk mereka sehingga yang bersikap wala kepada orang-orang kafir kafir contohnya siapa Raja Fahd. ya nah, Raja Fahd ini kafir sudah berarti pemerintahannya ini tidak sah dan boleh memberontak siapa orang-orang yang di sekitarnya orang-orang yang di sekitarnya ini yang mereka katakan sebagai pejabat teras Syekh bin Bas, ah, fatwa lajnah daimah fatwa para ulama ya majelis ulama Saudi Arabia MUS ya majelis ulama Saudi Hayatu Kibaril Ulama lembaga Kibarul Ulama lo mereka kok tidak mengkafirkan Raja Fahad Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir Kafir Tuh Ini kok rakyat malah meminta fatwa kepada orang kafir Kepada lembaga kibarul ulama Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir Kafir Akhirnya Takfirul mujtama Mengkafirkan seluruh masyarakat Kecuali dia yang mengucapkannya Subhanallah Ini kalau antum melihat keadaan yang terjadi di dunia banyak orang yang berfikrah seperti ini nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut ya ada juga yang bersikap meremehkan jangan sok mengkafirkan ini yang sering mereka lontarkan ya tidak gampang orang itu mengkafirkan ya memang betul lah terus Bagaimana kalian mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah kalau orang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia tidak lagi kafir walaupun apapun yang dia amalkan, dia tetap tidak kafir. Walaupun dia bersikap loyalitas pada orang-orang kafir, walaupun dia mengatakan bahwa semua agama ini sama, dia tetap tidak kafir. Walaupun dia menginjak-injak Al-Qur'an, dia tetap tidak kafir. Walaupun dia meninggalkan sholat dan seterusnya, selama mereka itu bersyahadat lalu mereka mengambil nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah secara zahir yang mengatakan siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk syurga ini diambil secara utuh ya sedangkan nas-nas yang lain yang menjelaskan tentang hukum murtad ini dibuang semua dengan alasan bahwa setiap yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga muslim dan tidak batal keislamannya ini juga merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan yang besar. Al-haqqu fi hadzal wasat. Yang benar dalam perkara ini pertengahan. Kita tidak bersikap ekstrim di dalam mengkafirkan, tidak juga bersikap terlalu meremeh-remehkan, tafriq. Dan ini sikap kita di dalam segala perkara. Dalam permasalahan tafsik menuduh seseorang itu fasik tidak bisa kita terlalu ekstrim tidak bisa juga terlalu meremeh-remehkan di dalam perkara memberikan tuduhan pada seorang bahwa dia ahlul bid'ah juga hukumnya seperti tuduhan kita kepada orang lain tentang pengkafiran. Jadi ini hukumnya semuanya sama. Nah, ya. Dan nanti insya Allah akan kita sebutkan beberapa kaidah yang berkenan tentang memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Syarat-syaratnya, ya, dan pencegah-pencegahnya. Ini insya Allah kita akan sebutkan. Maka ikhwan fiddin azakumullah perlu kita mengetahui terlebih dahulu bahwa ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita tidak bisa mengatakan orang ini keluar dari Islam tanpa ada sebab yang meyakinkan ya asal daripada seorang muslim bahwa dia adalah seorang muslim yang diterima keislamannya secara zahir dan kita bermuamalah dengan dia dengan muamalah sebagaimana kaum muslimin yang lainnya ini asal seorang muslim ketika dia mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah haram darahnya untuk kita tumpahkan sampai datang dalil yang jelas untuk kita tegakkan atas dia tentang kekufuran dia atau tentang kekehalalan darahnya demikian ikhwan fidin azakumullah sehingga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya dari hadis Usama bin Zaid ini merupakan hadis yang menjadi asal di dalam perkara ini. Ketika Usama bin Zaid ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan pertempuran melawan orang-orang kafir dan dimenangkan pada waktu itu oleh kaum muslimin. Usama bin Zaid dengan salah seorang Ansar ini sedang berjalan. Lalu keduanya melihat ada seorang musyrik itu sedang lari. Maka kedua orang ini pun mengejar ketika mereka mendapatkan orang ini dan masing-masing sudah mengacungkan pedangnya untuk menebas leher dari orang musyrik ini tiba-tiba tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah bersyahada orang Ansor ini ketika begitu mendengarkan ucapan la ilaha illallah diucapkan oleh orang ini langsung dia tahan pedangnya sedangkan Usama bin Zaid tidak dia tetap melanjutkan dan menebas leher orang ini setelah dia mengucapkan la ilaha illallah akhirnya kembali orang Ansor ini melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikhabarkan bahwa Usama bin Zaid telah membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Usama bin Zaid ataqtuluhu ba'dama qala la ilaha illallah wahai Usama apakah engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah kata Usama bin Zaid ya Rasulullah dia mengucapkan itu hanya untuk mendapatkan perlindungan Subhanallah ini dibantah oleh Rasulullah ataqtuluhu badama qala la ilaha illallah apakah engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah berulang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sampai-sampai Usama bin Zaid mengatakan ya seakan-akan saya baru masuk Islam pada waktu itu subhanallah maka dari sini ikhwan fidin azakumullah ya para ulama menetapkan suatu kaidah bahwa asal dari seorang muslim bahwa Islamnya itu tidak batal. Sampai ada dalil yang menjelaskan tentang kebatalan Islamnya, bahwa Islam yang telah dia anu tersebut batal dan dia keluar dari Islam. Oleh karena itu para ulama telah memberikan bab di dalam kitab-kitab fikih mereka bab hukmil murtad, bab hukumnya orang yang murtad. Maksudnya apa? Orang setelah Islam masuk menjadi kafir kembali karena mengamalkan sebagian amalan ya oleh karena itu ikhwan wa akhwat fiddin azakumullah terkadang orang sudah mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah kalau dia melakukan perbuatan kekafiran dan terpenuhi persyaratannya dan tidak ada lagi pencegahnya boleh kemudian kita memberikan hukuman bahwa orang ini kafir dan keluar keluar dari Islam ini insya Allah kita akan sebutkan secara terperinci beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana biasa para ulama apabila mereka memulai kitab-kitab mereka mereka selalu memulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini dalam rangka untuk mengikuti Al-Quranul Karim yang pertama karena Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim demikian pula para ulama memulai dengan basmalah ini karena iktidaan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mengirimkan surat kepada raja-raja seperti yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari ketika Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Herakl ya maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal suratnya beliau memulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini yang kedua Kemudian yang ketiga, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini ini memang atau ini bukan saja sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bahkan ini merupakan sunnah para nabi yang terdahulu. Ingat ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang surat Nabi Sulaiman kepada Imratu Saba kepada Ratu Saba apa yang ditulis Sulaiman kata Allah Subhanahu wa taala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim bahwa surat ini datang dari Sulaiman dan surat ini berisi bismillahirrahmanirrahim jadi ini merupakan tiga dalil yang menunjukkan disunnahkannya dan disyariatkannya kita ketika kita memulai tulisan kita kita memulai dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim adapun dalil yang terkadang sebagian para ulama menyebutkan yaitu hadis kullu eh, kullu amrin dhi la yubda'u fihi bi basmalah atau bi bismillahirrahmanirrahim huwa aqta bahwa setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka perkara ini adalah perkara yang terputus yaitu terputus barokahnya hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali silahkan antum kembali kepada kitab Syekh Al-Albani rahimahullah hadis yang pertama dalam kitab Irwaul Khalil. Di situ dijelaskan dengan panjang tentang kelemahan hadis ini. Jadi kita mengatakan disyariatkannya memulai dengan basmalah bukan dengan hadis tersebut, tapi berdasarkan tiga dalil yang telah kita sebutkan tadi. Qauluhu beliau mengatakan nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam, nawaqid ini jamak daripada an-naqdu. Ya. An-naqdu lughatan secara bahasa ya didul ibram nah lawan daripada ikat jadi kalau nakot itu lepas ibram itu mengikat wa habla naqdan dan saya membatalkan atau menakot tali itu dengan nakot artinya melepas tali tersebut alal tubur mahu lepaskan ikatannya wa yuqalu dan dikatakan pula naqattu ma abramtuhu idza abtaltuhu saya telah membatalkan apa yang telah saya ikat apabila saya melepaskannya ya dan demikian pula dikatakan wantaqadatit taharatu intaqadat asal kata dari naqada ya intaqadatit taharatu ay batalat yaitu taharah sucinya itu batal wa fi kalamihi dan juga kalau orang mengatakan fikalami dalam perkataannya itu ada tanakut ada yang bertolak belakang dikatakan pula tanakut idza kana ba'dahu yaqfadhi ibtala ba'din apabila sebagian perkataannya itu memberikan konsekuensi batalnya sebagian perkataan dia yang lain ini secara bahasa ya jadi secara singkat kalau kita mengatakan pengertian secara bahasa dari An-naqid ini artinya adalah al-ibtalu wal ifsad, membatalkan dan merusak. Membatalkan dan merusak. Berarti nawaqidul Islam pembatal-pembatal Islam atau perusak-perusak Islam seseorang. Nah, wastilahan. Adapun secara istilah etimologi ya, atau terminologi. Secara istilah yang dimaksud dengan anakit itu huwa ibaratun ini merupakan suatu ungkapan ani'tiqadatin tentang keyakinan-keyakinan au akwalin atau perkataan-perkataan ya au af'alin atau perbuatan-perbuatan tuzilul iman yang menghilangkan keimanan seseorang watak tauhu dan memotong keislaman seseorang ya jadi ini pengertian secara istilah kalau dikatakan naqdul islam pembatal islam artinya ini merupakan suatu ungkapan tentang keyakinan keyakinan berarti yang berhubungan dengan hati au akwalin atau perkataan ucapan au atau perbuatan-perbuatan jasmani kita yang menghilangkan keimanan dan memotong keimanan tersebut. Berarti dengan demikian bahwa pembatal keislaman ini ada tiga macam. Ya. Ada yang berhubungan dengan hati, ada pula yang berhubungan dengan perkataan, dan ada pula yang berhubungan dengan perbuatan. Ini akan dijelaskan nanti insya Allah. وذكر الشيخ هذه dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan pembatal-pembatal ini kayahdharul abdu minha agar seorang hamba itu berhati-hati dari pembatal ini faqad sara kathirun minal muslimina ghafilina an hadhihi nawaqidi fawaqa'u fiha maka sungguh mayoritas dari kaum muslimin sekarang ini mereka lalai memikirkan pembatal-pembatal Islam ini sehingga banyak dari mereka terjerumus ke dalamnya yadhunnu ba'duhum anna hadhihi nawaqiba min ad-din bahkan bukan itu saja sebagian dari kalangan kaum muslimin menganggap pembatal-pembatal Islam ini bukan saja termasuk bukan yang membatalkan termasuk agama menurut mereka subhanallah termasuk suatu agama yang mesti diyakini Ibn Musannifi dan bagi anak pengarang kitab ini wasmuhu Abdullah namanya Abdullah berarti ini Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahab bahwa anak dari pengarang ini risalah tuh mempunyai satu risalah kecil fi hadzal maudu ya ada judul ini tumathilu risalah abih yang seperti risalah bapaknya ini samaha yang beliau beri nama atau beliau, beliau beri judul al-kalimatun nafi'at fil mukaffirati waqi'at kalimat-kalimat yang bermanfaat dalam perkara hal-hal yang mengkafirkan seseorang yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Qala fi muqaddimatiha beliau mengatakan pada pembukaan kitab ini hadhihi fusulun au kalimatun maka ini merupakan pasal-pasal atau beberapa kalimat naqaltuha min kalamil il mujtahidin yang saya nukilkan dari pendapat para ulama ahli fi bayani ba'dil aqwali wal khisalil mukaffirati lil muslim untuk menjelaskan sebagian perkataan-perkataan atau perkara-perkara yang menjadikan seorang muslim itu kafir al mukhrijati lahu yang mengeluarkan seorang itu dari Islam ya minatin dari agama ini wa in talaffadha bi syahadatain walaupun dia telah mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah boleh seorang itu menjadi kafir wa antasabalil islam bahkan dia menisbahkan dirinya kepada Islam wa amaluhu bi ba'd syara'i'id din dan amalan dia dengan sebagian perkara-perkara syariat di dalam agama ini la yamna'u min takfirihi tidak sama sekali mencegah untuk mengkafirkan dia wa dan membunuh dia wa murtad bil murtadin dan menyertakan dia bersama orang-orang yang murtad ya jadi tidak mesti yang dimaksud dengan murtad itu kalau seorang meninggalkan seluruh perkara-perkara agama tidak akan tetapi walaupun dia mendatangkan mayoritas daripada amalan-amalan yang terdapat di dalam Islam ini tapi dia melakukan satu jenis perbuatan kekafiran keluar dari Islam wala karam lain asyrak la yahbatunna amaluk wala takunanna al khasirin kalau kalian syirik maka akan terhapuslah amalan-amalan kalian dan kalian termasuk ya di antara orang-orang yang merugi ya maka ikhwan fillah azakumullah ini menjelaskan pada kita bahwa kita membutuhkan kehati-hatian. Khudu Hati-hati kalian. Dari amalan-amalan yang menjadikan seorang itu murtad dari Islam waliyadzubillah. Kebanyakan dari kaum muslimin Allah musta'an. Kalau diberikan peringatan pada mereka tentang perkara-perkara ini, mereka begitu enteng jawabannya kepada kita. Begitu enteng jawabannya kepada orang-orang yang mereka setiap harinya mendakwakan kepada tauhid, memberikan peringatan dari kesyirikan dari mereka ada yang mengatakan jangan kamu berbicara masalah ini kamu belum banyak makan asam garam ya kalau kita ini dari dulu sudah dari nenek moyang kami dahulu subhanallah kata orang-orang musyrikin di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menukilkan eh? inna wajadna ma'alaihi Sesungguhnya kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ya, memang seperti itu. Loh, kalau kalian mengatakan ini syirik-syirik, berarti celaka semua katanya nenek moyang kami. Kita punya nenek-nenek dulu sama perbuatan kami dengan mereka. Subhanallah. Apakah nenek moyang kamu itu seorang nabi? Apakah nenek moyang kamu itu seorang yang betul-betul pandai agama? atau mereka telah meninggalkan agama ini dan mereka telah melupakan untuk mempelajarinya maka ikhwan fiddin azakumullah al-hujjah itu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan hujjah ketika kita menukil dari nenek-nenek moyang kita yang mereka tidak punya ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah ya maka ikhwan fiddin azakumullah bagi antum yang mau mendapatkan penjelasan yang panjang ya dalam perkara ini bahwa kadang satu amalan pun dari amalan kesyirikan walaupun dia mendatangkan mayoritas dari amalan-amalan syariat bisa menjadikan seorang itu syirik dan keluar dari Islam antum baca dalam kitab bekas syubhat ya yang juga dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sebenarnya ini kita juga sudah selesai e, membacakannya pada akhwat sekalian nah sumba lalu kemudian beliau berkata i'lam ketahuilah anna hadhihi al-masaila min ahammi ma yanbaghi lil muslimi an biha bahwa permasalahan-permasalahan ini merupakan atau termasuk permasalahan yang paling penting yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperhatikannya li'alla yaqa fi syai'in minha wa huwa la yash'ur agar jangan dia itu terjerumus dalam satu perkara-perkara dalam keadaan dia tidak menyangka tidak merasa wa yatabayyana lahu al-islam min al-kufri agar kemudian menjadi jelas bagi dia Islam dari kekafiran wa yakunu ala basiratin fi dinih dan dia berada di atas kejelasan dari agamanya wa ulama radhiyallahu anhu dan sungguh para ulama semoga Allah meridai mereka mereka telah memperhatikan permasalahan ini ya fi kutubihim di dalam kitab-kitab mereka fa bawwabu lidzalika fi kutubil fiqh sehingga mereka dimaksud ini adalah kematiannya Umar meninggalnya Umar terbuka lebar nah sehingga pernah juga para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang nama-nama orang munafikin kepada Hudzaifah yang para sahabat lain tidak ada yang mengetahui sampai-sampai Umar bin Khattab itu takut jangan sampai saya termasuk dimasukkan ke dalam daftar teroris eh daftar munafikin daftar munafikin yang dicatat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Umar mendatangi Hudayfa, Ya Hudayfa, al samani Rasulullah SAW annani minal munafikin apakah Rasulullah memberi nama ah, menyebutkan aku di antara daftarnya orang-orang munafik itu karena khawatirnya subhanallah jadi Hudayfa bin Yaman rahimahullah ini terkenal dengan hadis-hadis tentang fitnah maka saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejahatan makhafata ayyudrikani kenapa saya bertanya karena khawatir jangan sampai kejahatan ini menimpa saya nah jadi boleh seorang itu bertanya tentang kejahatan untuk dihindari wa kama qala syair dan seperti yang dikatakan oleh salah seorang penyair araftu syarra la li syarri lakin li tawaqi wa man la ya'rifu syarra al khairi yaqaw fihi saya mengetahui kejahatan bukan untuk melakukan perbuatan kejahatan walakin litawaqih akan tetapi untuk berhati-hati ya menjaga diri dan siapa yang tidak mengetahui kejahatan dari kebaikan jatuh dia dia akan terjerumus ke dalam kejahatan tersebut maka ikhwan fiddin azakumullah di samping kita mengenal kebaikan kita perlu mengenal kejahatan ya atas wa tarbiyah pembersihan Naam kita bersihkan lalu mengambil yang baik-baik menyaring kita ambil saringannya kita buang ampasnya nah maka perlu kita mengetahui oleh karena itu para ulama ya seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliaulah yang paling sering melakukan uh, dalam kitab-kitab yang seperti ini menyebutkan kesalahan-kesalahan menyebutkan apa-apa yang disyariatkan ya seperti kita beliau ahkamul janaiz hukum-hukum masalah jenazah beliau sebutkan perkara-perkara yang disyariatkan lalu diakhiri dengan bid'ah-bid'ah dalam jenazah ya kesalahan-kesalahan tentang Jumat juga ya beliau punya kitab masalah sholat Jumat dan adab-adab sholat Jumat beliau sebutkan apa-apa yang disyariatkan diakhiri dengan bid'ah bid'ah sekitar sholat Jumat ya sampai beliau juga karena perhatian beliau dalam perkara ini itu kebiasaan Syekh Al-Albani rahimahullah setiap ada sesuatu yang dilihatnya ini ganjil menyelisih syariat beliau catat walaupun naik mobil jalan-jalan melihat ada sesuatu yang aneh lagi beliau catat lagi masukkan ke dalam ada plastik khusus di maktabannya Syekh Al-Albani rahimahullah dulu sewaktu beliau masih hidup itu dari lembaran-lembaran saja ya kertas masukkan kertas masukkan apa saya kadang dari kalender ya sudah habis dicabut lalu ditulis di belakangnya dimasukkan dalam plastik tersebut beliau meninggal rupa-rupanya plastik ini menjadi barang yang sangat berharga. Jadi komus bid'ah. Kamus-kamus kamus bid'ah bid'ah semua di dalam. Subhanallah. Padahal ini hanya tulisan-tulisan tangan Syekh Al-Albani dimasukkan, dimasukkan terus sampai banyak ini. Kalau orang mikir ini sampah ini, oh tidak. Ternyata bisa jadi kitab juga, kamus bid'ah. Masya Allah. Ya, jadi ini memang penting untuk kita ketahui. Lalu berkata Syekh Asyaratun Nawaqid ada sepuluh pembatal Islam kata beliau nawaqidul islami kathirah pembatal Islam itu sebenarnya banyak bukan hanya sepuluh nah bahkan sebagian para ulama ada yang menyebutkan sampai seratus lebih pembatal-pembatal Islam ini faminha maka di antara pembatal Islam itu ma billahi ada yang berhubungan tentang Allah au bil malaikati ada pula yang berhubungan dengan malaikat Aubil kutubi ada pula yang berhubungan dengan kitab-kitab Aubil rusuli atau dengan para rasul ya wa ghairi dzalika dan yang selain daripada itu pula kama nabbaha ala dzalika ahlul ilmi fi kutubihim sebagaimana telah diberikan peringatan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka wa qaulu syekh bi annaha asyarah dan perkataan syekh bahwa ada sepuluh pembatal Islam la yaqsudu bidzalika al-hasrah beliau tidak inginkan dari 10 ini hanya merupakan pembatasan tidak jadi bukan pembatasan ini ya 10 ini wa innama nabbaha anin nawaqidi allati waqa'an nasu beliau memberikan peringatan dari pembatal-pembatal Islam yang banyak manusia itu terjerumus di dalamnya di zaman beliau ya min syirkin dari kesyirikan wa amalin bisihri dan mengamalkan sihir wa ghairiha dan yang selainnya dan subhanallah apa-apa yang beliau sebutkan pada 10 poin ini juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini. Ikhwan wa akhwat fiddin azakumullah. Mungkin ada orang yang mengatakan, "Ah, kenapa kita kok selalu membahas syirik, syirik, syirik, syirik terus? Tauhid, tauhid, tauhid terus." Dalam keadaan kita harus membahas yang lebih besar daripada itu. Kata mereka ada yang lebih besar daripada itu. apa itu? Yaitu kita harus mengenal makar dari orang-orang Yahudi dan Nasoro. Terus gimana cara mengenalnya? Yuk dengan memperbanyak baca koran dan majalah. Ya. Baca itu. Ya. Koran-koran, Tempo, Kompas, semua habiskan itu bacaan. Kalau didapatkan ada makar-makar Yahudi dan Nasoro, maka dicatat dan dijadikan peringatan kepada kaum muslimin. Sehingga khutbah-khutbah Jumat muhadara muhadara ceramah-ceramah penuh dengan berita-berita dari Kompas dan Tempo dan seterusnya yang mestinya muhadara itu diisi dengan kitabullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan pada kalian ya akhi perbuatan ente itu dengan menyembuhkan Quran, Quran eh, dan meninggalkan Quran itu salah satu dari makar Yahudi dan Nasara ya ketika kaum muslimin mereka sudah meninggalkan Al-Quran mereka tidak lagi memperhatikan isi Al-Quran dengan alasan bahwa ada yang lebih penting daripada itu semua Wal'iyahubillah apakah kita tidak melihat dengan fenomena sekarang ini yang ada di mana kebanyakan dari kaum muslimin menjadi ubadul kubur penyembah-penyembah kuburan ya menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai barang-barang keramat mereka sembah-sembah, mereka meminta tolong, mereka menginginkan hajat mereka dari penghuni-penghuni kuburan tersebut. Apakah ini bukan merupakan perkara yang sangat besar? Apakah kita tidak melihat banyaknya dari jamaah-jamaah Islam yang sekarang yang ekstrim di dalam perkara ini? Tauhid syirik. Ya. Sampai mereka itu dengan sikap ekstrimnya terjerumus ke dalam firqah khawarij. Ya. Naam dengan alasan setiap orang yang berhukum dengan hukum selain daripada Allah maka dia kafir sehingga terjadilah takfirun mujtama pengkafiran masyarakat banyak yang seperti ini maka ikhwan fiddin azakumullah ini bukan masalah sepele ya ini bukan masalah yang biasa seperti apa yang dikatakan oleh sebagian jemaah mereka mengatakan ah Islam ini kan ada dua macam ada permasalahan kusyur ada juga yang merupakan lubab ada permasalahan-permasalahan kulit-kulit ya kalau buah itu kan ada kulit dan ada juga permasalahan inti lubab kata mereka permasalahan kulit-kulit ini jangan selain sering dibahas karena kulit itu selesai dikupas dibuang kan tidak dimanfaatkan lagi ya yang paling penting itu apa isinya kata mereka nah, terus apa yang dimaksud kulit apa yang dimaksud isi oh kalau kulit itu seperti itu masalah tauhid rububiyah tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Wah, ini jangan sering dibahas. Cukup satu hari ini selesai pembahasan ini. Ya. Masalah haid nifas. Ya. Masalah toharo, cara berwudu. Ah, ini sudah kuno ini kata mereka. Lah terus kalau yang inti-inti itu mana? Oh, kalau inti itu seperti ah ini taktik-taktik peperangan, cara, -cara bertempur, ya mengenal makar-makar Yahudi dan Nasoro lewat tulisan-tulisan mereka subhanallah ada makrul Yahudi dan Nasoro ini termasuk makar Yahudi dan Nasoro dan ini sering kita dengarkan dari orang-orang yang mereka memang tidak memperhatikan tauhid sehingga kita waktu di Ambon itu sebagian dari mereka mengatakan apa kalian ini kalian hanya memecah belah masyarakat yang diajarkan di sini tuh jangan masalah tauhid dan masalah sunnah karena ini mem membuat pecah belah katanya. Lo terus diajarkan apa? Yang diajarkan itu cara memegang senjata, cara menembak. Subhanallah. Apa yang menjadikan mereka itu terjatuh ke dalam kesyirikan? Apa yang menjadikan mereka itu diperangi oleh orang-orang kafir? Melainkan dari perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Ya, maka ikhwan fillah azakumullah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bahwa kesyirikan orang-orang yang ada di zaman sekarang ini ini jauh lebih berbahaya jauh lebih besar kesyirikan mereka daripada kesyirikan orang-orang terdahulu dengan dua sebab yang pertama kenapa kesyirikan orang-orang sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang dahulu karena kesyirikan orang-orang dahulu itu kalau mereka menyembah kepada selain Allah pilih-pilih ya mereka cari-cari yang mana yang termasuk orang soleh baru mereka sembah mereka menyembah malaikat ada yang mengagung-agungkan nabi-nabi mereka sampai tingkat ekstrim ada yang menyembah daripada orang-orang soleh seperti yang terdapat dalam surah Nuh Wad dan Suwa, Yaguth, Yaub dan Nasr lima orang yang disembah mereka ini orang-orang soleh tapi orang-orang sekarang subhanallah lebih parah kesyirikan mereka dari yang dahulu mereka menyembah siapa? mereka menyembah ada yang disebut dengan Ahmad al-Badawi yang seperti di Mesir ini disembah-sembah diagung-agungkan kuburnya banyak dari orang-orang awam itu datang ke kuburan Ahmad al-Badawi minta-minta ya dan mengambil barokah dari kuburan orang ini semasa hidup tidak terkenal kesolehannya yang terkenal kekufurannya pernah terjadi waktu sholat Jumat ya ini orang siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat Ahmad Al-Badawi masuk ke dalam masjid dan kencing di masjid. Selesai kencing di masjid keluar dan tidak sholat Jumat. Ini setelah orang ini keluar dengan alasan bahwa dia mempunyai kekeramatan, mempunyai keajaiban-keajaiban, akhirnya banyak dari orang-orang tertipu mendatangi Ahmad Al-Badawi meminta barokah. Kencingnya itu dianggap sebagai barokah. Subhanallah. Ya. Memang ketololan masyarakat sampai-sampai yang jelas-jelas fahish perbuatan keji yang seperti ini dianggap sebagai barokah subhanallah terjadi di zaman kita pula apa yang mereka sebutkan dari sejarah para wali-wali sebut saja wali songo eh, eh sunan kalijaga itu yang disejarahkan bahwa dia menjadi wali setelah bertemu dengan Sunan siapa itu ya diberikan tongkat tongkatnya jadi ular lalu dia si apa apa terus bertapa di pinggir kali sampai jenggotan. Itu kan tidak sholat selama selama bertapa di pinggir kali itu nggak goyang-goyang berarti tidak sholat. Kok jadi wali? Subhanallah. Apa memang orang semakin kafir menjadi semakin semakin hebat kewalian seseorang? Ya, ini pun disembah-sembah kuburannya subhanallah. Ya, Jangankan orang-orang yang ada hubungan dengan agama, yang tidak ada hubungannya, orang yang mati dalam keadaan teler keluar dari restoran dari mana itu dari tempat disco apa tabrak pagar mati kuburannya pun disembah sekarang ini ya penyanyi top itu siapa Nika Ardila coba lihat kuburannya itu didatangi sama anak-anak muda nangis dan minta-minta dianggap sebagai ada berkahnya subhanallah mati dalam keadaan seperti ini Allah musta'an kejahilan ya dan yang lain-lainnya ada orang yang dibodoh-bodohi ini kuburan orang soleh padahal tidak ada sama sekali wala bekasnya ya yang dikatakan kuburannya Syekh Yusuf ini ada tiga kuburan ya ada di sini ada di Jawa ada juga di Afrika ini mana ini yang Syekh Yusufnya Hah? ada yang mengatakan di sini sorbannya tak eh, minta sama sorban Allahul Musta'an ya coba lihat itu diperhatikan teliti sejarah-sejarah orang-orang fujar kebanyakan dari mereka nah ini sebab yang pertama sebab yang kedua kenapa kesyirikan di zaman ini lebih parah itu orang-orang syirik di zaman dahulu mereka itu dalam beberapa perkara dalam beberapa keadaan mereka kadang mentauhidkan coba kalau mereka mendapatkan musibah, mereka dalam situasi kepepet, mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ini kan disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrikin itu kalau mereka berada di tengah lautan ya, kalau mereka berada di tengah lautan itu mereka berdoa kepada Allah ikhlas karena apa? Ombaknya besar takut tenggelam ya takut tenggelam karena takutnya mereka tenggelam mereka mentauhidkan Allah coba sebenarnya mereka faham mereka itu salah dalam situasi kepepet ini subhanallah mereka sempat mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah seketika Allah selamatkan mereka kembali ke daratan mereka kembali berbuat kesyirikan idahum yusyrikun syirik kembali dan dikatakan Allah mereka adalah musyrikin coba padahal dalam beberapa situasi mereka mentauhidkan Allah tapi orang-orang sekarang subhanallah dalam situasi mendapatkan musibah mendapatkan malapetaka malah bikin sesajian di diberikan kepada jin-jin kata mereka ya diberikan pada orang-orang mendapatkan musibah yang dilakukan malah semakin syirik ini keadaan umat sekarang ya ada cerita yang saya dapatkan dari Ambon waktu itu ya yaitu ada orang Saparua ya istilah mereka obet Kristen ini ini sedang naik perahu dengan anaknya tengah lautan akhirnya dia berdoa ya wahai uh, eh, Bapak yang ada di surga Bapak yang ada di surga kalau uh, saya mendapatkan ikan banyak maka setengahnya itu saya sumbangkan ke gereja ini didengar sama anaknya kata dia pak, pak terlalu banyak itu banyak sekali setengah ini <laughs> kata bapaknya jangan ribut perlente saja jangan ribut hanya bohong-bohong <laughs> ini kata dengan suara kecil dia katakan pada anaknya akhirnya hasil dapat ikan banyak dapat ikan banyak itu ya sudah dia rencananya mau sedekahkan ke gereja setengah dari penghasilannya dengan bohong-bohongan gitu. Artinya supaya diselamatkan di lautan. Kalau sudah sampai ya selesai perkara. Kan begitu. Kalau sudah selesai ya nggak perlu disedekahkan lagi. Nanti cari lagi baru ngomong lagi. Uh -uh. Membodoh-bodohi bapaknya yang ada di surga ini. Nah, ketika di tengah lautan sudah dapat ikan banyak. Wah, senang sudah. Lalu akhirnya datang angin kencang. Ini angin kencang bertiup dalam keadaan dia masih di lautan kencang sekali akhirnya dia mengatakan sudah bapak yang ada di surga dengar sudah ini betul-betul saya mau sumbangkan setengah ini dalam gereja dia kata enggak mungkin dia dengar ini tadi kamu waktu saya bilang saya bohong-bohong saja saya parlente saja nah mungkin jangan-jangan dia dengar akhirnya angin kencang datang ya tidak ya bapak yang ada di surga betul-betul ini mau disembahkan eh, persembahkan setengah dari penghasilan ikan akhirnya tiba-tiba hilang anginnya itu rupanya anginnya ini pindah dari laut ke darat ya nah ketika sampai bapaknya ini sama anaknya ke daratan tiba-tiba ada anaknya lari datang dari dari apa dari kejauhan bapak bapak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 Dan di antara nikmat Allah tersebut ketika Allah Azza wa Jal telah memudahkan untuk kita melangkahkan kaki kita menuju masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita yang telah memberikan segala macam rezekinya kepada kita dan kepadanya lah kita patut untuk menyembah dan beribadah oleh karena itu ikhwan wa akhawati fillah azzakumullah kita jadikan apa yang kita amalkan ini merupakan satu amalan ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala al-ilmu huwal ibadah ilmu itu adalah ibadah maka oleh karena itu di dalam perkara ibadah kita dituntut untuk mengikhlaskan diri kita kita dituntut untuk menjadikan apa yang telah kita ilmu itu untuk kita bentuk sebagai suatu amalan di dalam diri kita dan amalan ini disyaratkan harus berada di atas contoh dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan wa akhwati fid din azzakumullah kita di dalam beribadah di dalam menuntut ilmu hendaknya kita memilah-milah hendaknya kita melakukan tamyiz untuk mencari al-haq tersebut dalam bagaimana yang telah disebutkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah taala al-ilmu huwa ad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum ilmu itu adalah agama maka hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian maka apa yang kita pelajari di dalam satu majelis ilmu itu kita akan jadikan sebagai suatu amalan itulah yang kita jadikan sebagai suatu yang yadinullah bihi dia beragama dengannya sehingga apa yang dia pelajari inilah yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin maka oleh karena itu ikhwan wa akhwati fid din azakumullah di dalam menuntut ilmu sepatutnya lah kita untuk mencari ilmu hak ilmu yang bermanfaat ilmu yang membuahkan satu amalan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa Ya Allah aku meminta kepadamu untuk diberikan ilmu yang bermanfaat maka kita meminta kepada Allah semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari apa yang telah kita dalami di dalam menuntut ilmu-ilmu syarak, ini membuahkan suatu amalan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ikhwah wa akhwati fiddin azakumullah Pada waktu yang lalu Telah kita sebutkan Pembukaan dari syarah kitab an nawakudul Islam Yang dikarang oleh Al-Syeikh Abu Ubaidah Al-Misrati Hafizahullah Dan telah kita sebutkan bahwa nawaqidul Islam adalah pembatal-pembatal keislaman yang kapan seseorang itu terjerumus ke dalam salah satu dari perkara-perkara yang batalkan Islam ini apabila sudah terpenuhi persyaratannya dan tidak ada lagi mani tidak ada lagi yang mencegahnya maka dia keluarlah dari Islam walaupun dia melakukan sebagian daripada syariat-syariat Islam dan telah kita sebutkan bahwa para ulama telah memberikan bab khusus di dalam kitab-kitab fikih mereka dalam setiap madhab untuk menjelaskan bagaimana pentingnya seseorang itu mengetahui pembatal-pembatal Islam ini sampai mereka menyebutkan babu ahkamil murtad bab hukum-hukum orang yang murtad dan hal-hal yang menjadikan seorang itu murtad dari Islam agar mereka berhati-hati dan tidak terjerumus ke dalamnya araftu syarra la li syarri lakin li tawqih wa man lam ya'rif syarra min al khair yaqa fi saya mengetahui kejahatan bukan untuk melakukannya tapi untuk menjaga diri untuk berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan dari kebaikan, niscaya dia akan terjatuh. Dia akan terjerumus ke dalam kejahatan tersebut. Maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan memasuki poin yang pertama dari 10 poin yang beliau sebutkan dan telah kita sebutkan pula pada pembahasan yang terdahulu bahwa nawaqidul Islam itu pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Bukan hanya 10 saja. Bahkan sebagian para ulama ada yang sampai menghitungnya sampai 80, bahkan ada yang sampai 100 lebih. Ya. Bahkan tetapi beliau menyebutkan 10 perkara ini untuk menjelaskan perkara yang paling penting dan perkara yang paling banyak manusia itu tidak mengetahui sehingga banyak dari kalangan mereka terjerumus ke dalam perkara-perkara membatalkan Islam ini dalam keadaan mereka tidak menyadari sama sekali. Telah kita sebutkan pada poin yang pertama yaitu asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan kembali menyebutkan poin yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa pada poin yang pertama dari 10 perkara yang membatalkan Islam al-awwalu asyirku fi ibadatillah. Yang pertama yaitu syirik menyukutukan dalam beribadah kepada Allah Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan ampunan pada dosa syirik dan memberikan ampunan kepada selain daripada dosa syirik pada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa qawluhu dan juga firman Allah Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljannata Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga wa ma'wahun naru dan tempatnya adalah neraka wa ma lidzalimina min ansar dan tidaklah orang-orang yang zalim orang-orang yang syirik akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pula dari yang lainnya. Lalu beliau mengatakan wa minhu adzabhu li ghairillah. Dan di antara kesyirikan ini adalah menyembelih pada selain Allah. Kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan di sini poin yang pertama yang disebutkan oleh Al Imam Mujaddid hadhihi ummah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk kepada syarah dari kitab Nawaqidul Islam. Beliau mengatakan Bada al-musannif rahimahullahu taala bihadha an-naqid li umurin bahwa pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai kitabnya memulai poinnya poin yang pertama itu dimulai dengan syirik dalam beribadah kepada Allah li umur karena ada beberapa perkara ada beberapa sebab kenapa Syekh memulai sebagai poin yang pertama yang membatalkan keislaman adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama kata beliau lintisharihi bainal muslimin. Karena syirik menyekutukan dalam beribadah kepada Allah ini tersebar di kalangan kaum muslimin. Banyak dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan mereka mengaku sebagai seorang muslim terjerumus ke dalam perkara syirik ini. Fakat qala ta'ala sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Wa ma yu'minu aktharuhum billahi Illa wa hum musyrikun Dan tidaklah mayoritas mereka itu beriman kepada Allah Melainkan mereka itu syirik Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Perkara syirik ini bukanlah merupakan perkara yang kuno perkara yang sudah lampau dan tidak ada lagi sekarang dan bahkan telah kita sebutkan bahwa kesyirikan-kesyirikan baik dari kalangan orang-orang yang menampakkan kesyirikan mereka secara jelas walaupun dari kalangan orang-orang yang mereka mengaku sebagai seorang muslim dan terjatuh ke dalam syirik masih banyak di kalangan mereka yang terjerumus ke dalamnya bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahkan kesyirikan pada zaman kita sekarang ini ini jauh lebih besar daripada kesyirikan orang-orang terdahulu wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya ada Ibnu Hajar Al-Asqalani ini bukan Ibnu Hajar Al-Haytami kalau Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah ini yang mengarang kitab syarah Sahih al Bukhari, kitab Fathul Bari, ya beliau yang mengarang Bulughul Maram dan kitab-kitab yang lainnya, ya. Akan tetapi Ibnu Hajar al Haitami ini bukan Ibnu Hajar al Asqalani. Kalau Ibnu Hajar al Haitami ini salah seorang ulama yang diantara kitab beliau yang terkenal beliau mengarang kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair ya di mana kitab ini beliau menyebutkan berbagai macam dosa-dosa besar yang terdapat dalam Islam ya bahkan disebutkan oleh Syekh Muqbil rahmatullahi alaih bahwa kitab ini adalah kitab yang paling lengkap dalam menjelaskan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang paling besar. Nah, berkata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah fi kitab Az-Zawajir dalam kitabnya Az-Zawajir لكثرة وقوع الشرك في الناس وعلى ألسنة العامة من غير أن يعلموا أنه شرك Kenapa beliau menyebutkan poin yang pertama ini syirik? Kata beliau, karena banyaknya dari kalangan manusia ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan banyak dari kalangan orang-orang awam mereka mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan. Dalam keadaan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah syirik. Jadi mereka tidak tahu itu syirik, lalu mereka ucapkan dalam keadaan jahil. Ya. Jadi ini sebab yang pertama. Kenapa beliau menyebutkan pada poin yang pertama di syirik? Karena yang pertama adalah tersebarnya kesyirikan itu di kalangan umat manusia. Li'annahu a'zamu dhanbin usiyallahu bihi jalla jalalu. Karena syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Allah dimaksiati dengannya. Ya. Dosa syirik dengan seseorang melakukan perbuatan kesyirikan ini akan terhapus segala amalan yang mereka lakukan sehingga Syekh rahimahullah taala memulai dari perkara yang paling penting ya dan beliau di sini tidak akan menyebutkan perkara-perkara yang seseorang apabila terjerumus ke dalamnya maka dia melakukan dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam beliau tidak sebutkan di sini nah beliau menyebutkan perkara-perkara yang paling penting yang apabila seorang melakukannya jatuh ke dalam kekufuran dan keluar dari Islam. Kama qala ta'ala sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan satu kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik disebutkan di dalam firman Allah juga dengan kata-kata zalim. -kata, Zulm, penganiayaan. Menganiaya diri sendiri.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 muhtadun dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk sehingga ketika ayat ini turun yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman Allah maksudkan di sini dengan kezaliman yaitu kesyirikan ya tapi difahami pada awal mulanya oleh para sahabat kezaliman di sini secara mutlak mendolim keluarga mendolimi anak dan seterusnya. Sehingga ketika ayat ini turun, orang-orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, ya, ketentraman dan mereka lah orang mendapatkan petunjuk. Nah, ini keinginan para sahabat ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala ini, mereka ingin berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi ketika mereka mendengarkan lafaz di dalam ayat ini, loh, di dalam ayat ini orang yang mendapatkan petunjuk yaitu kalau tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman sehingga mereka merasa berat ketika ayat ini turun seperti disebutkan di dalam riwayat Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud ayat ini turun datang para sahabat lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya lalu mereka mengatakan ya Rasulullah Ayyuna lam yadhlim. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak menggolimi? Yang tidak berbuat golim itu siapa? Di antara kita ada yang menggolimi anaknya kan? Di antara kita kadang ada yang menggibahkan. Di antara kita ada yang menggolimi keluarganya dan seterusnya. Siapa di antara kita yang terlepas dari kegoliman Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi yang dimaksudkan dengan kezaliman bukankah kalian mendengarkan perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim wahai anakku jangan kamu syirik kepada Allah karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar ya jadi ikhwan fiddin azakumullah ada kezaliman yang dengan kezaliman ini mengeluarkan seseorang dari Islam yaitu syirik, kufur, segala sesuatu yang mengeluarkan dari Islam itulah zulm, kezaliman. Tapi ada pula yang disebut dengan zulmun duna zulmin. Kezaliman di bawah kezaliman yang asli yaitu kemaksiatan. Ya, setiap orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan berarti dia telah ber, bermaksiat. Maka ikhwan fiddin azakumullah ya beliau sebutkan di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim fi hadis Ibn Mas'udin dalam hadis Abdullah bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayu zambi a'zamu dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah ya Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka yaitu engkau menjadikan bagi Allah itu ada tandingan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa khalaqaka padahal Allah yang menciptakan kamu. Jadi kalau Allah yang menciptakan kamu maka kamu patut untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika haditsu Abi Bakrah fi sahihaini. Dan demikian pula dalam hadis Abi Bakrah Nufai bin Harith di dalam riwayat Bukhari dan Muslim أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بهو نبي صلى الله عليه وسلم برسبدة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. Maukah aku jelaskan kepada kalian di antara dosa-dosa yang paling besar? Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada poin yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qala Sa'di inda tafsir ayat Luqman dan telah berkata al-Imam Sa'di ya dalam tafsirnya Tafsirul Karimur Rahman ketika beliau menjelaskan tentang penafsiran ayat Luqman yang di atas tadi inna syirka la zulmun azim kata beliau wa wajhu kaunihi zulman dan sisi perbuatan kezaliman daripada kesyirikan itu beliau hendak menjelaskan kenapa kok Allah memberikan nama kesyirikan ulman sisi penyebutannya dia disebut sebagai perbuatan yang zalim li'annahu la afdha wa la absha mimman sawwal makhluqa min turabin bimalikir riqab karena tidak ada lagi yang paling jelek Yang paling tolol Dari orang-orang yang menyamakan makhluk Yang diciptakan dari tanah Disamakan kedudukannya dengan yang memiliki mereka semua Yang memiliki makhluk tersebut Kok disamakan Ini kan zalim Menempatkan sesuatu bukan pada Pada tempatnya Itu namanya zalim makhluk yang semestinya dijadikan sebagai makhluk dijadikan sebagai hamba kok ini diangkat derajatnya sampai sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini kan zalim وسوى la yamliku minal من syai'an bimalikil amri kulli demikian pula dia menyamakan ya orang yang melakukan perbuatan kesyirikan ini antara orang yang tidak memiliki perkara yang di langit dan di bumi ini sedikit pun dengan Allah yang maha memiliki seluruh perkara. Wasawan naqidah naqis al-faqir min jami'il wujuh birrabbil kamil ghani min jami'il wujuh. Dan juga ya disebutkan kezaliman karena dia menyamakan yang kurang, yang fakir, yang miskin dari segala sisi yang mereka itu selalu butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini justru diangkat bahkan disamakan dengan Ar-Rabbul Kamil Allah yang maha mulia yang maha kaya dari segala sisi fahal a'zamu min hadzal syai'un apakah ada sesuatu yang yang lebih zalim lagi dari perbuatan kesyirikan seperti ini apa masih ada ini kezaliman yang yang tingkat tinggi oleh karena itu lebih-lebih pantas untuk kita sifatkan kesyirikan itu sebagai sebagai suatu perbuatan kezaliman. Ya. Jadi ini sebab yang kedua. Kenapa beliau memulai poin yang pertama ini dengan asyirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab yang pertama tadi apa ya? karena banyaknya nah tersebarnya di kalangan kaum muslimin yang kedua tadi apa ya nah belakang ah tulis nggak maju ya maju apa tadi sebab yang kedua kenapa beliau memulai dengan syirik merupakan dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Nah, kemudian poin yang ketiga. Lianna jami'a dzunubi tahta al-masyi'ati illa hadha dzamb. Karena seluruh dosa-dosa ya setiap dosa yang dilakukan oleh hamba ini itu kedudukannya tahtal masyiah di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah mengampuni dia. Jika Allah menghendaki, maka Allah menyiksa dia sampai kepada batas yang telah ditentukan. Bersih dosa-dosanya itu baru dikeluarkan dari neraka. Nah ini dosa-dosa itu sifatnya seperti itu. Tidak ada yang kekal illa hadzambu kecuali dosa ini. Ya, kecuali dosa syirik dan dosa kufur fasahibuhu mukhalladun finnar wa la yughfaru lahu maka orang yang melakukannya ini hukumnya kekal di dalam neraka dan tidak diampuni dia kama qala ta'ala sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan ampunan kepada orang yang melakukan kesyirikan dan Allah memberikan ampunan kepada selain daripada dosa syirik terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena syirik ini merupakan dosa yang paling besar yang tidak ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Mukhalladun dan abadian hukumnya kekal di dalam neraka selama-lamanya tidak ada ampunan ya ini kalau dosa syirik waliyadzubillah tidak ada henti-hentinya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka minal khasirin termasuk di antara orang-orang yang merugi lain in asyrakta la amaluk kalau kalian syirik terhapus amalan-amalan kalian wala takunanna minal khasirin dan kalian termasuk orang-orang yang rugi, ya subhanallah sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini Abu Dhar sampai bertanya-tanya kepada Rasulullah ya Rasulullah dia masuk surga kalau dia tidak syirik itu dia masuk surga walaupun dia mencuri dan berzina kata Rasul. walaupun dia mencuri dan berzina ya Rasulullah walaupun dia mencuri dan berzina walaupun dia mencuri dan berzina ya Rasulullah walaupun dia mencuri dan berzina kata Rasulullah lagi walaupun dia mencuri dan berzina walaupun Abu Dhar benci ya walaupun kamu merasa benci yang namanya al-haq yukal kebenaran itu harus dikatakan kesyirikan itu menghapuskan segala macam amalan yang kita lakukan waliyadzubillah faqadimna ila amilu fajalnahu haba'an mansura kami sudah membawakan pada mereka dari apa-apa yang mereka amalkan ini hari kiamat mereka datang dengan membawa amalan-amalan mereka lalu sampai kepada Allah karena mereka melakukan kesyirikan kufuran Fajalnahu haba'an mansura amalan itu terbang seperti debu yang berterbangan. Terhapus amalan-amalan kita. Maka ikhwan fiddin azakumullah ini dosa yang paling berbahaya. Nah, kemudian poin yang keempat, lianna jami'ar rusul inahat anhu. Karena semua para nabi dan rasul itu melarang dari perbuatan ini ya mencegah dari perbuatan kesyirikan ini ini menunjukkan bahwa yang namanya kesyirikan ini hukumnya selama-lamanya haram baik di zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang diperintahkan pada mereka hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah dan hendaklah kalian menjauhi tagut. Jadi ini dakwah seluruh para nabi dan rasul. Mereka semua mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Maka ikhwan fiddin azakumullah dari sini kita melihat batilnya hujah-hujah yang dibawakan oleh orang-orang musyrikin. Ketika mereka diajak oleh para nabi dan rasul untuk menyembah kepada Allah, mereka mengatakan apa? Inna wajadna ma'alehi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami. Ya, ini menunjukkan kebatilan. Kenapa? Karena nenek-nenek moyang mereka ini tidak belajar, tidak ngaji. Mereka tidak menuntut ilmu, bahkan karena tidak mementingkan ilmu. Sehingga mereka melupakan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka dan tidak lagi memperhatikan yang jatuh mereka ke dalam syirikan. Waqahu fi syirk disebabkan karena taklik kepada nenek-nenek moyang mereka yang memang telah melupakan ilmu pada waktu itu. Ini disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika meninggalnya kelima orang yang soleh wad dan wasuwaan wa yaghutha wa lima orang soleh ini ketika meninggal di zaman Nabi Nuh maka mereka itu uh, di, dibisikkan oleh syaitan untuk membikinkan patung untuk kelima orang ini orang-orang soleh ini lalu kemudian setelah itu mereka memuji-mujinya mereka menganggap bahwa ini merupakan sebagai uh, apa dijadikan sebagai sejarah yang agung dan hasil dari apa yang mereka kembangkan berupa amal-amal yang soleh. Lalu datang ke generasi yang berikutnya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa nusiyal ilmu ilmu sudah faubidat maka mereka pun disembah karena memang tidak belajar tidak lagi mengetahui apa hakikat daripada diutus kepada mereka ini para nabi dan rasul apa hakikat diciptakannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sudah lupa ini karena memang mereka tidak lagi meningkat ilmu maka mereka pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya jadi seluruh para nabi dan rasul setiap mereka diutus oleh Allah nah yang pertama ajar mereka ubudullah wajtanibut tagut Sembahlah Allah dan hendaklah kalian menjauhi tauhid. Lain seperti perkara-perkara yang lainnya. Tindakan-tindakan apa, apa kemaksiatan yang lainnya. Mungkin di zaman sebelum diutusnya Rasulullah dihalalkan. Ya, dalam beberapa syariat ada tindakan-tindakan yang diperbolehkan sebelum datangnya Rasulullah, tapi setelah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi haram. Ya, kalau dulu ghanimah harta rampasan perang tidak boleh hukumnya untuk diambil ya harus dimusnahkan tapi setelah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru diperbolehkan nah nah ini menunjukkan bahwa dalam perkara syariat ada beberapa hal ada beberapa perbuatan yang diperbolehkan pada waktu dahulu sebelum diutusnya Rasulullah tapi setelah datangnya Rasulullah tidak diperbolehkan tapi kalau kesyirikan ini fi kulli zamanin wa makan dalam setiap zaman dalam setiap generasi dan dalam setiap tempat tetap hukumnya haram karena bertentangan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian yang kelima sebab disebutkan kesyirikan ini menjadi poin yang pertama li'annahu yuhbitul amal karena syirik ini menghapuskan segala macam amalan yang kita lakukan. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Azza wa Jal Walau asyraku la anhum ma ya'malun Sekiranya mereka melakukan perbuatan kesyirikan Pasti akan terhapus dari apa-apa yang mereka telah amalkan tersebut Ini yang kelima Yang keenam li'annahu yu'aridul ghayata allati khuliqna min ajlihi karena kesyirikan ini ini bertentangan dengan tujuan kita diciptakan bertentangan dengan tujuan penciptaan Allah kepada manusia ini pada makhluknya ini ya fanahnu ma khuliqna illa li tauhidillah maka kita tidaklah diciptakan oleh Allah melainkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wasyirku yukhalifu hadhil ghayah sedangkan kesyirikan ini bertentangan dengan tujuan ini jadi bertentangan dengan tujuan penciptaan Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kemudian yang ketujuh li'anna man waqa'a fi hadha an-naqidi fahuwa halalud dam wal karena orang yang terjerumus dalam pembatal pertama ini maka hukumnya dihalalkan darahnya ya dan dihalalkan hartanya halal darahnya ya. dan hartanya pun halal kalau darahnya pahala untuk kita bunuh karena murtad at-tariku lidini kata Rasulullah la yahillu damu muslim illa min tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga poin salah satunya kata Rasulullah at-tariku lidinihil jamaah orang yang meninggalkan agamanya murtad ya maka darahnya itu menjadi halal yang awalnya ketika dia sebagai seorang muslim sebagai seorang yang menyembah hanya kepada Allah haram hukumnya untuk kita tumpahkan darahnya kecuali dalam keadaan dia melakukan perkara yang menjadikan darahnya itu halal seperti perbuatan zina dan dia muhsan misalnya menjadi halal darahnya tapi ketika dia tidak melarang sudah mengucapkan ini di hadapan seluruh para sahabat inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum sesungguhnya darah-darah kalian harta-harta kalian kehormatan kalian itu haram hukumnya atas kalian kalian mengambil harta orang lain ya tanpa hak ya dan tanpa izin tanpa kerelaan dari saudara kalian itu la yahillu damum la yahillu malum muslim illa amtibin min nafsi dalam riwayat Bukhari tidak halal kata Rasulullah harta seorang muslim kecuali dari kerelaan dia kalau dia rela memang untuk berikan baru boleh kamu ambil tapi kalau dia tidak rela walaupun itu sendal yang dimasuk yang disimpan di luar masjid kamu ngambil tidak halal bagi kamu untuk kamu pakai kalau dia tidak rela menggunakan harta milik orang lain. Nah, ya, ini kalau dia muslim. Tapi kalau ketika dia syirik, ketika dia murtad dari Islam, hartanya menjadi halal. Ya. Kalau terjadi peperangan maka hasil dari harta rampasan perang tersebut menjadi ghanimah milik kaum muslimin. Nah, Likaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Faktulul musyrikina Haythu wajatumu hendaklah kalian membunuh orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapatkan mereka dimanapun kalian mendapati mereka kalau ada tetangga kita musyrik ya kita bunuh kan Hah? kenapa ya kita bunuh kenapa musyrik halal darahnya nggak nah ya boleh nggak kita bunuh hmm. misalnya kita terus karena banyak obat halal nggak darah musyrik halal nggak darah halal boleh kita bunuh hmm. di depan kantor itu banyak Kristen halal nggak apa saya tanya halal nggak dapat pahala kalau kita bunuh Hah? kata Rasulullah SAW la yajtami'u kafirun wa qatiluhu finnari abadan tidak akan berkumpul orang kafir dan yang membunuhnya di dalam neraka selama-lamanya halal halal artinya ada uh, eh, pengklasifikasian orang-orang kafir tidak semua orang kafir itu boleh untuk dibunuh bahkan ada orang kafir yang hukumnya haram untuk kita tumpahkan darahnya kafir zimmi orang kafir yang mereka itu berada di bawah perlindungan Islam tidak boleh mustamin orang kafir yang mereka itu ketika masuk ke negara Islam meminta keamanan ya lalu diizinkan oleh pemerintah tidak boleh lalu kita bunuh mereka nah adapun jenis yang keempat kafir harbi kafir yang memerangi kaum muslimin maka tanya untuk kita ambil nah kecuali kalau memang ada kesanggupan dari kaum muslimin dalam artian mereka belum mempunyai persiapan untuk melakukan peperangan dengan mereka boleh kita melakukan muhadana ya muhadana yaitu perjanjian untuk sementara waktu nah lakukan perjanjian karena tidak ada persiapan dari kaum muslimin nanti sampai kepada waktu yang telah ditetapkan dan kaum muslim punya syauka, punya kekuatan ya lalu mereka membatalkan perjanjian tersebut dan memerangi mereka ini yang kita banyak dapati dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ya jadi ini yang ketujuh bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan itu darahnya menjadi halal dan hartanya menjadi halal. Kemudian yang kedelapan, ja'alahu Allahu awwala nahyin fil Qur'ani ala tartib. Bahwa kesyirikan ini mer merupakan pelarangan yang paling pertama yang terdapat dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan secara berurutan. Ya di dalam Al-Quran ketika kita membuka Al-Quran dari pertama mencari ayat-ayat yang di situ ada isinya pelarangan tidak boleh kalian melakukan ini itu pelarangan yang pertama adalah syirik Fiqaulihi ta'ala yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala fala taj'alu lillahi andadan wa antum taalamun jangan kalian menjadikan bagi Allah itu panggilan-panggilan ya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian itu mengetahui. Jadi ikhwah wa akhwati fi dengan delapan sebab inilah ya yang mungkin ada sebab-sebab yang lain beliau memulai dan dijadikannya perkara syirik dalam beribadah kepada Allah itu sebagai poin yang pertama. Nah, kita mengurut dulu. Kenapa ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Memulai Poin yang pertama itu syirik Sebab yang pertama Aduh, Ahsan kalau nggak lihat buku Syirik sudah menyebar di kalian kaum muslimin Yang kedua Yang ketiga ya orang-orang yang eh, selain daripada dosa syirik itu dibawa bawah kehendak kecuali dosa syirik tidak ada ampunan dari Allah empat ah karena para rasul melarang dari peruncirkan. yang kelima Hah? menghapuskan segala amalan. Nah, nah bertentangan dengan tujuan penciptaan. Jufri yang ke-8. Bukan yang ke-7 loh, yang ke-8. Antum lihatnya tadi yang ke-7. yang ketujuh Bukan. Yang ke delapan Nah, karena dalam Al-Quran pelarangan yang pertama adalah syirik. Ya, dan yang ketujuh karena orang yang melawan kesyirikan halal darahnya dan hartanya. Nah, kemudian beliau berkata wa al Bukhari rahimahullah kitab al riddati bisyirki haitsu dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah membuka kitabnya dalam Sahih Bukhari itu beliau menyebutkan kitab riddah kitab tentang murtad beliau memulai dengan syirik di mana beliau mengatakan di dalam babnya karena masyhur bahwa fikhul Imam Al-Bukhari fikihnya Imam Bukhari kalau antum mau lihat itu lihat pada babnya ya itulah fikihnya di dalam bab-bab Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya ketika beliau menyebutkan bab ini ini ini nah, itulah fikihnya Imam Bukhari dan itulah yang beliau rojehkan. Nah, beliau mengatakan babu ismi man asyraka billahi. Bab dosanya orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wa uqubatihi fid dunya wal akhirah. Dan siksaan orang yang melakukan kesyirikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Al Imam Al Bukhari memulai dengan syirik. Qala Ibnul Qayyim fil Jawabil Kafi halaman 195 berkata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al Jawabul Kafi wa kana syirku akbarul kabair alal itlaq syirik itu merupakan dosa yang paling besar secara mutlak ya wa harramallahu ala kulli musyrikin al jannata dan Allah mengharamkan atas setiap orang musyrik Allah haramkan atas dia surga wa abaha damahu wa malahu wa ahlahu li ahli tauhid dan dihalalkan darahnya hartanya ya dan keluarganya untuk ahlu tauhid kalau keluarga jadikan apa ini Hah? dijadikan sebagai budak ya kalau anak-anak jadikan budak ya kalau sudah tua pun jadikan sebagai budak kalau wanita jadikan sebagai budak wanita jariah ya naam ini dihalalkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu Sofia lalu dibebaskannya Sofia bintu Huyai ini ya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada asalnya dia seorang budak dan dijadikan budak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Quraidah Sofia ini berasal dari Quraidah suku Yahudi ya jadi asalnya Sofia ini orang Yahudi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bapaknya pun ini pemimpin ya pemimpin kejahatan kalangan orang Yahudi yang menghasut orang-orang Yahudi ya ini bapaknya Sofia sehingga bapaknya ini Huyai bin Akhtab ini ya yang menyebabkan orang-orang Kulaidah dipenggal semua orang-orang yang sudah mencapai usia balik dari kalangan laki-laki kepanaan dipenggal semua termasuk bapaknya Sofia ya lalu setelah itu Sofia ini dijadikan sebagai budak dan dibebaskan oleh Rasulullah dan beliau menikahinya dan mahar pernikahan itu adalah edkuha pembebasan dia dari dari perbudakan. enam ya jadi ini dihalalkan bagi ahlu tauhid ayatakhiduhum abidan untuk ahlu tauhid ini mengambil mereka itu sebagai budak-budak. Lahum untuk mereka lamma tarakul qiyama bi ubudiyati. Ketika mereka meninggalkan untuk menegakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini situasi kalau terjadi peperangan boleh. Ya, harta mereka menjadi ghanimah bagi kaum muslimin kalau memungkinkan untuk dibagi maka dibagi berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam syariat kalau kita menangkap siapa saja dari mereka ya itu kita bisa jadikan sebagai asra sebagai tawanan-tawanan ya perempuan pun kita jadikan sebagai jariah halal ya kita jadikan dia sebagai budak tapi kalau terjadi uh, hubungan dengan apa dengan budak ini tidak dikatakan nikah ya tapi dikatakan apa ah sebut apa ya tasarri namanya tasarri Yani antum ketika berhubungan dengan budak perempuan ini namanya tasarri dan tidak dikatakan sebagai nikah nah kemudian beliau mengatakan makna syirki sekarang beliau hendak menyebutkan definisi dari syirik makna daripada syirik lugatan secara bahasa ma'khudun minal musyarakati wal ishtirak kata-kata syirik ini diambil dari kata al musyarakah pengikut sertaan ya wal ishtirak ikut serta ya jadi ada suatu ada satu ini yang satunya mau ikut ini dikatakan istirak ya oleh karena itu kalau ada dalam apa perkumpulan orang-orang yang melakukan perdagangan itu namanya apa syarikah ya syarikat gitu dari bahasa Arab itu syarikat nah syarikah karena terjadi beberapa orang berkumpul untuk melakukan perdagangan ya kalau orang ini misalnya berteman dengan satu orang lagi untuk apa e, dalam satu bisnis misalnya ini disebutkan bahwa fulanun syarikun li fulan orang ini syariknya orang ini yakni temannya di dalam berbisnis jadi ini semua asal kata dari dari al-ishtirak nah wastilahan sedangkan secara istilah ukhtulifa fi ta'rifih berbeda berselisih para ulama di dalam mentarif memberikan definisi apa yang dimaksud dengan syirik itu faminhum man qala maka di antara mereka ada yang mengatakan Syirik itu adalah huwa ja'lu syarikin lillahi fi rububiyatihi au uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Ya. Pendapat pertama ini ada yang mengatakan syirik artinya menjadikan sekutu bagi Allah dalam perkara rububiyah ya atau dalam perkara uluhiyah atau dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini kita akan sebutkan nanti satu persatu contohnya masing-masing. Ya. Jadi ada dari kalangan para ulama yang mendefinisikan syirik itu seperti ini. Berarti kalau mereka mendefinisikan syirik itu hanya dalam tiga perkara berarti rububiyah uluhiyah atau al asma wa sifat naam uluhiyah misalnya apa uh, rububiyah seperti misalnya seorang meyakini bahwa ada selain daripada Allah yang memberikan rezeki ada selain Allah yang menciptakan ada selain Allah yang memberikan manfaat memberikan kemudaratan ini syirik dalam perkara rububiyah syirik dalam perkara uluhiyah seperti beribadah kepada selain Allah menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya syirik dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Hah? Menyen, eh, me, nah, menyetarakan sifat Allah dengan makhluknya atau mengatakan ada di kalangan manusia ini ada yang mengetahui ilmu gaib. Ya. Ilmu gaib termasuk dari sifat Allah. La ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menjadikan atau kita mengatakan ada dari kalangan makhluk yang mengetahui gaib. Maka ini berarti kita menyetarakan makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara nama-nama dan sifatnya. Ya. Ini pendapat yang pertama. Ada yang kedua, arrafahu Sa'di fi tafsirih yaitu yang dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di As-Sa'di ini gurunya Al-Allamah Muhammad Nusol Al-Uthaymin rahimahullah Al-Imam Sa'di beliau memberikan penjelasan dalam tafsirnya beliau mengatakan wa haqiqatu syirki hakikat daripada kesyirikan ayyubadal makhluku kama yu'badullahu yaitu ketika makhluk ini disembah seperti disembahnya Allah ya Nah, disembahnya makhluk seperti disembahnya Allah, sama, setara. Au yu'azzamu kama yu'azzamullahu atau makhluk itu diagungkan seperti diagungkannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au yusrafu lahu naw'un min khasa'isil uluhiyati awir rububiyah. Atau dipalingkannya satu jenis dari kekhususan-kekhususan dalam perkara rububiyah atau uluhiyah ya perkara rububiyah uluhiyah yang sebenarnya dikhususkan untuk Allah ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya apa yang beliau sebutkan ini sebenarnya hampir sama dengan ta'rif yang pertama ya ini yang kedua yang ketiga ini disebutkan oleh Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan ini beliau sebutkan bahwa pengertian daripada syirik sebenarnya sudah diberikan penjelasan dan didefinisikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya dengan pengertian yang secara jelas sekali walaupun singkat yaitu hadis yang telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim Ketika salah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ayyu dzambi a'zam?" Dosa apakah yang paling besar? Apa kata Rasulullah? Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu kamu menjadikan bagi Allah ada panggilan dari selain Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kamu. Jadi kesimpulannya bahwa tarifnya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan panggilan selain daripada Allah ya menjadikan panggilan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ayyuj'ala lillahi azza wajal nid. Jadi ketiga ta'rif yang disebutkan oleh para ulama ini sebenarnya kembali kepada satu perkara yang disebutkan oleh Nabi. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu kamu menjadikan bagi Allah ada panggilan apakah dalam perkara rububiyah atau dalam perkara uluhiyah atau dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya ini semua masuk ke dalam kategori asyirk billahi azza wajal. Nah, ini ta'rif pengertian syirik. Waqad asyara Ibnu qayyim ila hadha ta'rif fi nuniyatihi haitsu qala. Dan ini telah diisyaratkan oleh Ibnu qayyim definisi ini dalam kitabnya Nuniyah. Ini kita sebutkan kemarin Oh ini kita sebutkan pada pelajaran akhwat. Ya. Kenapa disebutkan kitabnya Ibnu Qayyim ini Nuniyah? Hah? Karena selalu diakhiri dengan nun subhanallah. Bayangkan Ibnu Qayyim rahimahullah 6000 lebih bait syair. Ya, menjelaskan akidah Ahlus Sunnah. Wah, pada waktu awal ini subhanallah indah sekali. Itu Syekh Muhammad bin Shalih al uthaymin punya kaset syarah Nuniyah ini ya subhanallah ini bagaimana indahnya Ibnu Qayyim rahimahullah dan bagaimana kekuatan bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah beliau membuat syair yang selalu diakhiri dengan nun semuanya ni ni ni ni semuanya 6000 lebih baik syair menjelaskan akidah halus awalnya dia menjelaskan tentang seorang wanita yang mencari kekasihnya jadi dia menggambarkan bahwa ahlul hak itu ketika dia mencari kebenaran dia cari kemana-mana terus akhirnya dapat gitu loh ah dia gambarkan seperti seorang wanita wanita ini dia punya seorang kekasih yang sangat dia cintai suatu saat berpisah lalu dia mencari ke sana kemari ya dia lewati gunung dia menyeberangi lautan dia cari terus untuk mencari Habib untuk mencari sang kekasih akhirnya setelah itu dia mendapatkan bahwa suaminya telah kembali ke tempat semula. Bertemulah dia dengan sang suami. Ha, lalu setelah itu beliau menjelaskan madhab-madhab ahlul bid'ah. Ya, golongan-golongan sesat. Jahmiyah disebutkan, falasifa disebutkan, keyakinannya Ibnu Sina, di situ beliau sebutkan kekufurannya Ibnu Sina, Al-Farabi dan seterusnya, ya. Dan siapa yang bermadhab dengan madhab mereka, al-falasifah. Lalu setelah itu disebutkannya madhab-madhab sesat ini, lalu barulah beliau menyebutkan madhab Ahlu sunnah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam permasalahan takdir disebutkan akidah ahli sunnah wal jamaah nah setelah itu pada akhir dari pembahasan dunia ini beliau akhiri dengan uh, uh, apa keselamatan bagi orang-orang yang berada di atas al-madhabul haq di atas golongan yang benar itu keselamatan dan apa balasannya disebutkan syurga maka beliau menyebutkan di situ indahnya surga indahnya buah-buahan apa kelezatan buah-buahan yang ada dalam surga kenikmatan yang dialami orang-orang ahli surga kemudian bidadari yang mereka dapatkan digambarkan di situ bagaimana sifat bidadari subhanallah indah sekali kalau antum baca di malam hari nggak ngantuk nah kalau faham tentunya kalau difahami nah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya Beliau mengatakan, "Wasyirku fahdharhu fasyirkun zahirun dzal qismi laysa yuqabilul ghufrani wa huwa ittikhadhun niddi lirrahmani ay yan kana min mujarradin wa min insani eh, ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu aw yakhafuhu wa yuhibbuhu kama rahmani." Cara membaca syair seperti itu. Ya. Kalau antum dengarkan cara-cara membaca syair seperti itu pengucapannya. Nah, jadi seperti berirama begitu. Kata beliau, "Wasyirku fahdharhu." Dan syirik, hati-hatilah kamu. Fasyirkun zahirun. Maka syirik yang jelas, nampak. Dzal qismi laisa yuqabilul Maka jenis ini syirik, syirik yang nampak jelas ini itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Laisa yuqabilul wa huwa ittikhadun niddil rahmani syirik itu artinya adalah mengambil panggilan bagi ar-rahman ya bersama ar-rahman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ayyan kana min hajarin wa min instani dari apapun dia dari jenis apapun panggilan itu apakah dari batu atau dari manusia yad'uhu aw yarjuhu aw yakhafuhu dia berdoa kepadanya kepada selain Allah roja mengharap kepada selain Allah atau dia takut kepada selain Allah wa yuhibbuhu kama habbatir rahmani dan dia mencintainya mencintai selain Allah itu sederajat kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi anda dan yuhibbunahum kahubbillah di antara manusia ada yang menjadikan panggilan-panggilan dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintainya sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin suatu saat kita akan membacakan uh, nuniyah ini dan kitabun nuniyah ini ada dua syarah yang besar. Syarah yang pertama itu yang dikarang oleh Muhammad Khalil Harras, Masya Allah indah sekali syarahnya dan syarah yang kedua uh, saya lupa namanya, ini juga bagus sekali yang beliau sebutkan di situ dalam menjelaskan dunia ini. Insya mungkin suatu saat kita akan uh, jelaskan makna-makna dari dunia. Kemudian beliau mengatakan wasyirku kisman. Syirik itu ada dua macam. Ya. Syirkun akbaru wa syirkun asghar. Ada syirik yang besar dan ada syirik yang yang kecil. Nah, wa muradu syekh rahimahullah dan yang diinginkan oleh syekh di sini rahimahullah huwa syirkul akbar adalah syirik yang yang besar jadi kalau dikatakan pembatal keislaman yang pertama syirik maka yang dimaksud syirik di situ adalah syirik yang masuk ke dalam poin yang per yang pertama yaitu syirik yang besar li'annahu yang yanqudu aslat tauhid karena syirik ini membatalkan inti tauhid asal tauhidnya itu batal dan menjadikan dia keluar dari Islam. Amma syirkul asgharu adapun syirik yang kecil adapun syirik kecil fahuwa qudu kamalat tauhidil wajib maka ini hanya membatalkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Jadi ada tauhid itu ada yang merupakan asal tauhid, ada yang kesempurnaan tauhid. Ya. Nah, kalau seorang masuk ke dalam syirik asgar, syirik yang kecil, ah, maka kesempurnaan tauhid ini hilang. Kesempurnaan tauhidnya hilang. Nah, dan itu adalah perbuatan maasi seperti ria dan yang semisalnya. Ini syirkul asgar. Dan kalau dia sampai terjun ke dalam asyirkul akbar, maka ininya semuanya dicabut sampai kepada akar tauhidnya, inti tauhidnya hilang dari dia dan dia jadilah menjadi seorang musyrik kafir ya oleh karena itu dalam menjelaskan asyirkul asgor syirik yang kecil ini ulama memberikan satu ungkapan untuk membedakan antara syirik yang besar dan syirik yang kecil mereka mengatakan asyirkul asgor itu kadang disebut dengan syirkun duna syirkin syirik tapi di bawah kesyirikan yang yang asli ya tadi kita jelaskan masalah abdulum kezaliman itu terbagi menjadi dua ada zulm yang besar yaitu yang mengeluarkan seorang dari Islam ada zulmun duna zulmin ada kezaliman tapi di bawah kezaliman yang semestinya di bawah asli kezaliman nah begitu pula syirik syirkun duna syirkin kekufuran ada ang duna kufrin kemunafikan ada nifak yang asli ya ada nifak duna nifak yaitu alamat-alamat kemudikan dan demikian pula kefasikan dan seterusnya. Nah, wa qala al-musannifu fil qawaid al-arba' dan berkata al-musannif rahimahullah dalam kitabnya al-qawaidul arba' wa idza dakhala syirku fil ibadati apabila syirik telah masuk dalam perkara ibadah afsadaha maka dia akan merusak ibadah tersebut kal hadathi idza dakhala fit taharah seperti hadas apabila masuk ke dalam taharah apabila seorang dalam keadaan suci lalu dia berhadas maka taharahnya itu hilang dari dia dan terangkatlah taharahnya tersebut dengan adanya hadas demikian pula syirik walaupun dia beribadah tapi ketika datang ini syirik maka syirik ini menghapuskan amalan ibadah tersebut setelah kita mengetahui bahwa syirik ini terbagi menjadi dua beliau mulai menjelaskan mana yang dimaksud syirik akbar dan mana yang dimaksud dengan syirik asgar. Ya. Taqsimatu syirkil akbar. Pembagian syirik yang besar. Asyirkul akbaru, syirik yang besar ini qad yakunu fir rububiyati Kadang terjadi dalam perkara rububiyah ya telah kita sebutkan tadi ka'ayyataqidal insanu anna ghairallahi yanfa'u wa yadurru wa yuhyi wa yumitu seperti kalau seorang manusia berkeyakinan bahwa ada dari selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat ataukah yang mendatangkan kemudaratan ataukah yang menghidupkan dan yang mematikan ya meyakini di sana ada yang namanya dewa pencipta misalnya nah ini tugasnya untuk menghidupkan dan matikan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini syirik dalam perkara rububiyah wa yakunu syirkan fil uluhiyah dan terkadang pula syirik itu dalam perkara uluhiyah ka'ayyadbaha bahali ghairillah seperti kalau dia menyembelih kepada selain Allah wa aktharu syirkin nasi fi hadhan kebanyakan syirik manusia dalam perkara ini dalam perkara uluhiyah ya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa hukumnya menyembelih kepada selain Allah ya Hah? haram yani haram apa ini apa maksudnya haram seperti mencuri haram Hah? yakni syirik maksudnya atau tidak syirik syirik ya kalau ada tamu misalnya anda menyembelih untuk tamu nah iya menghormati tamu kan ibadah nah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tamunya. Menghormati tamu ibadah. Maka ketika datang tamu, saya menyembelih untuk tamu karena tamu. Gimana hukumnya? Syirik. Syirik. <laughs> ini orang bakhil ini. Hah? pernah menyembelih berarti ketika datang tamu. Nabi Ibrahim ketika datang Jibril apa yang disembelih? Raja Abi Ijrin Samin datang dengan sapi yang gemuk Nabi Ibrahim musyrik apa? Allah Ustaz Apa hukumnya menyembelih kepada selain Allah? Hah? Haram, apa artinya haram ini? Haram itu ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan Hah? Ya akhi antum dituntut nanti mengajar anak-anak TPA, antum mengajar anak-anak kecil, antum ah, mengajar istri, mengajar anak-anak antum. Kif nanti di, ditanya haram Allah. Nah, bilang abi bodoh. <laughs> Allah Ustaz. Apa hukumnya, akhi? Ah, enggak. menyembeli Menyembelih dengan menyebut selain nama Allah apa ini? Ini pertanyaannya, lihat pertanyaannya. Antum mana kampus? Hah? Hukumnya menyembelih karena selain Allah. Hukumnya menyembelih karena selain Allah. Apa hukumnya? Kenapa haram? haram itu kalimat mujmal itu apa? artinya haram dulu apa? Haram kan ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Haram apa ini? Jadi menyembelih karena selain Allah hukumnya syirik begitu. Nah, Hah? sekarang ada tamu ini datang. Gimana? Saya menyembelih karena datang tamu. Eh, ahwa penghormatan terhadap tamu ya tetap dikatakan menyembelih kepada selain Allah tapi menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala karena sebab kedatangan tamu nah ini diperbolehkan bahkan ini merupakan suatu perkara ibadah bukan syirik Allah musta'an bukan perbuatan kesyirikan tapi kalau dia menyembelih memang untuk diperuntukkan untuk saya serahkan pada roh-roh kepada dewa ini supaya tidak diturunkan bala kepada kita ya saya menyembelih untuk saya serahkan kepada uh, kuburan ini agar kemudian dia memberikan apa yang saya inginkan sebagai perantara antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala maka maka ini termasuk daripada kesyirikan nah ya waqad yakunu syirkan fil asma'i was sifat dan terkadang syirik itu dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ka'yataqid al-insanu anna hunaka may ya'lamul ghaiba min dunillah jalla wa ala. Seperti keyakinan manusia bahwa di sana ada yang mengetahui perkara gaib selain daripada Allah Azza wa mengetahui perkara yang akan terjadi ya ini syirik karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'lamul ghaibah illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah banyak uh, dari kalangan tarekat sufia yang terjerumus ke dalam syirik ini meyakini bahwa ada dari mereka yang mengetahui perkara-perkara yang gaib selain dari Subhanahu wa taala. Mengetahui apa-apa yang akan terjadi. Ya. Sampai di antara mereka ada yang mengangkat Allah, uh, mengangkat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sederajat tingkatan keilmuan gaibnya dengan Allah. Bahkan mereka mengatakan wa min ulumika ilmi lauhi wal qalami. Di antara ilmumu ya Rasulullah itu ilmu lauh, ilmu yang terdapat di dalam lauhul mahfuz. Apa itu? Takdir. Ya. Tentang takdir Allah itu diketahui oleh Rasulullah kata mereka au yutliku ismallahi awir rahman ala ghairillah atau dia menyebutkan nama Allah ya ataukah nama ar-rahman kepada selain Allah dia melahirkan anak anaknya diberikan nama Allah ya atau diberikan nama ar-rahman ya kalau Abdurrahman tidak ada masalah tapi ar-rahman kedua nama ini merupakan nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan untuk diberikan nama selain daripada Allah Azza wa Jal kedua nama ini. Adapun kalau diberi nama Al Aziz atau Rahim atau yang semisalnya, maka yang demikian ini tidak termasuk Allah a'lam. Au ya'taqida anna hunaka man lahu rahmatun ka rahmatillah. Ataukah meyakini bahwa di sana ada yang mempunyai kasih sayang? Kasih sayangnya itu seperti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasih yanqasimu syirku tibarin akar. Dan dari sisi yang lain kita melihat bahwa asyirkul akbar, syirik yang besar ini ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ya. Jadi ini ditinjau dari sudut pandang yang lain. Nah, yang pertama syirkun akbaru fil i'tiqad. Kalau yang tadi kita membagi syirik itu menjadi tiga bagian. Syirik fir rububiyah, asyirku fi al-uluhiyah dan syirik dalam al-asma sifat. Sekarang pembagian yang berikutnya. Syirik akbar ini masih syirkun fil i'tiqad, syirik dalam hal keyakinan. Ya, ini pembagian yang lain. Syirik dalam akidah, dalam keyakinan. Ka ayyataqida anna ghairallahi yanfa'u aw yadur. Seperti seseorang ber berkeyakinan bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat ataukah memberikan ke kemudaratan. Nah. Yang kedua, syirkun akbaru fil af'al. Syirik dalam perkara-perkara perbuatan Allah. Ya. Nah, syirik akbar dalam perbuatan, ya. Bukan perbuatan Allah, ya. dalam perbuatan. Ka'ayyadbaha li ghairillah. Seperti kalau dia melakukan perbuatan menyembelih kepada selain Allah au yasjuda li ghairihi ataukah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang ketiga syirik dalam perkataan. Jadi ini tiga poin syirik dalam keyakinan, syirik dalam perbuatan dan syirik dalam perkataan. Ka'ayastaghitha li ghairillah, ka'ayastaghitha bi ghairillah. Seperti dia meminta tolong kepada selain Allah fima la yaqdiru alaihi illallah terhadap apa-apa yang tidak sanggup atas dia untuk mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pembagian yang lain tapi tujuannya sama. Nah, Pembagian yang pertama syirik terbagi menjadi tiga rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Pembagian yang lain yaitu yang berhubungan dengan masalah perbuatan. Dilihat dari perbuatan kita keyakinan kita dan perkataan kita. 6. Nah, ya. Apa tarif syirik? Pengertian syirik definisinya. Nah. Menjadikan sekutu bagi Allah atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kul asghar. Asyirkul asgharu la kudul iman bil kulliyah. Syirik kecil itu tidak membatalkan iman secara keseluruhan. Ya. Wa ma yunaqidu kamal tauhidil wajib. Akan tetapi syirik asghar ini hanya membatalkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya. Jadi ini perbedaan antara syirkul akbar dan asyirkul asgar kalau asyirkul akbar yukhriju arraju yakhruju ar minan iman bil kuliah seseorang keluar dari iman secara keseluruhan kalau syirik asgar ini tidak berarti secara kesimpulannya di sini kita bisa membedakan antara syirik akbar dengan syirik asgar dari beberapa sisi ya sisi yang pertama syirik akbar itu mengeluarkan dari Islam ya ini perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asgar kalau syirik akbar mengeluarkan dari Islam sedangkan syirik asgar itu tidak mengeluarkan dari Islam nah yang kedua syirik akbar membatalkan seluruh amalan menghapuskan seluruh amalan sedangkan syirik asgar ini hanya membatalkan amalan yang bercampur dengannya. Nanti kita akan jelaskan ya jenis-jenis amalan kapan amalan itu batal dengan kesyirik syirik asgor ini dan kapan tidak batal. Nah. <laughs> Ya. Jadi kalau syirik akbar membatalkan seluruh amalan yang bersangkutan dengan ibadah itu atau yang tidak bersangkutan batal seluruhnya. Kalau syirik asgar hanya membatalkan amalan yang yang bercampur dengan kesyirikan itu. Misalnya dia baca Quran ria. Maka ketika dia baca Quran ria, amalan baca Quran yang roboh, yang batal, tapi tidak membatalkan seluruh amalannya. Faham ini ya? Nah, perbedaan yang ketiga, syirik akbar, ya, sahibuhu mukhalladun finnar. Penghuninya, ya, pelakunya itu dikekalkan di dalam neraka. Ini kalau syirik akbar. Sedangkan syirik asgar ini hanya kabair, dosa besar ya. Tapi pelakunya itu dibawa kehendak Allah tahtal masyiah. Apabila Allah menginginkan maka di diadab oleh Allah eh, diampuni oleh Allah dan apabila Allah menginginkan maka diadab oleh Allah sampai dosa-dosanya itu hilang dari dia ya sampai bersih baru dilemparkan di dalam sungai yang disebut dengan narul haya sungai kehidupan nah yang keempat syirik akbar itu pelakunya halal darahnya hartanya dan kehormatannya sedangkan syirik asgar dia masih seorang muslim dan tidak halal ketiga perkara ini. Nah, ya, jadi berapa perbedaan ini? Ada empat perbedaan. Nah, yang pertama ya, syirkul asghar. Pembagian syirik kecil. Ya, qad yakunu syirkul asghar fil i'tiqad. Yang pertama, syirik kecil dalam keyakinan. Jadi kadang dalam keyakinan itu dapat juga kesyirikan. Tapi syirik kecil. kaya taqida anna tamimata sababun lishifa, Seperti berkeyakinan bahwa jimat itu sebab penyembuh. Ya. Bukan berkeyakinan jimat ini yang menyembuhkan ya kalau dia berkeyakinan jimat ini yang menyembuhkan berarti apa? Syirik akbar. Karena berkeyakinan bahwa ada yang memberikan manfaat. Tapi ini tidak. Dia berkeyakinan bahwa jiwa jimat ini sebab sehingga dia itu sembuh. nah, kamu sakit apa? Sakit kanker. Oh, pasanglah ini. nah, eh, pasang ini di di perutmu, ya. Insyaallah kamu sembuh ada insya lagi maka insyaallah dipasang sembuh nah, sehingga berkaitan dengan ini ini merupakan sebab menjadikan dia itu sembuh kalau ada perkara-perkara yang zahir yang memang ada hubungannya seperti minum obat dan seterusnya ini tidak ada masalah nah ada perintah ada anjuran dari Rasulullah SAW tadawau hendaklah kalian berobat yang zahir صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو نبي صلى الله عليه وسلم bersabda akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil beliau ditanya apa itu ya Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ar yaitu ar hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadits sahih al nomor 951. Nah, nah di sini beliau akan menjelaskan salah satu jenis dari syirik kecil yaitu riya. berriyai dan yang dimaksud dengan ria izharul ibadati liyaqsuda ru'yatan nasi laha fayahmadu sahibaha yaitu menampakkan satu ibadah menampakkan satu ibadah dengan maksud diperlihatkan kepada manusia ibadah tersebut agar mereka memuji pelakunya ini yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi yang dimaksud dengan riyah itu adalah menampakkan suatu ibadah dengan maksud memperlihatkan kepada manusia agar mereka memuji pelakunya. sekutu sekutu dalam menyekutukan aku maka siapa yang mengamalkan satu amalan dia menyekutukan aku kepada selainku ya maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya tersebut jadi ini kesepakatan para ulama orang yang beribadah dari awal dia melaksanakan ibadah memang ada niat ria di dalamnya maka ini hukumnya amalannya tersebut batal yuhsilu awalaha, alladhi yukhlisu fi maka yang akhirnya yang akhirnya yang ada niat riaknya itu membatalkan yang pertama yang dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah alal qawli rajih ini pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama jadi kalau dia sholat karena Allah di waktu dia sujud timbul niat riak riak ini terus sampai terakhir sampai salam kata beliau maka itu membatalkan niat ikhlasnya dia artinya amalannya itu semuanya tertolak tidak diterima oleh Allah summa yusallim kemudian dia salam wa yusalli raka'ataini ukhrayaini khalatahuma riya lalu dia salat dua rakaat lain yang lain lagi, yang dicampuri dengan riya berarti berapa rakaat empat rakaat tapi dua dua dua rakaat mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt katakan sesungguhnya salatku ibadahku hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dan aku diperintahkan untuk itu wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dhabaha li ghairillah semoga Allah ini diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Falau dzabaha li ghairillahi mutaqarriban ilai yahrum." Ya. Kalau dia menyembelih kepada selain Allah, ya. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya pada selain Allah itu haram hukumnya wa in qala bismillah walaupun dia mengatakan bismillah nah, bismillah nyembelih tapi untuk orang mati untuk jin dan seterusnya ya wahaulai murtadun kata Syekhul Islam mereka ini orang-orang murtad la tubahu dzabihatuhum tidak diperbolehkan dimakan sembelihan mereka bihalin dalam keadaan bagaimanapun li'annahu qad ijtama'a fi dzabihati mani'an karena telah berkumpul dalam sembelihan orang-orang yang seperti ini ada dua pencegah kita untuk kita memakan sembelihannya. Yang pertama, li'annaha hatu murtad. Karena ini sembelihannya orang murtad. Ya. Karena dia menyembelih pada selain Allah. Karena dia menyembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia hukumnya apa? Kafir dan keluar dari Islam. Kalau kafir dan keluar dari Islam, dia menyembelih walaupun dia mengatakan bismillah walaupun bukan untuk selain Allah ya nah maka dia tetap tidak diperbolehkan dimakan apa sembelihannya Wadabihatul murtad la tubahu bil ijma sembelihan orang murtad itu tidak diperbolehkan berdasarkan ijma kemudian yang kedua li'annahu uhilla bihi li ghairillah karena ini ya adalah sembelihan yang diperuntukkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala nah terjadi walaupun dia ucapkan bismillah. Nah, dan masalah penyembelian ini insya Allah akan ada pembahasan secara khusus. Faidah, faidah yang bisa kita ambil tinggal sedikit ini. Poin yang pertama, Qala Sa'di fil qawl sadid berkata Imam Sa'di dalam kitabnya Al-Qaul Sadid, kullu i'tiqadin au qaulin au amalin setiap keyakinan atau perkataan ataukah suatu amalan tabata annahu ma'murun min syari' yang telah sahih bahwa ini diperintahkan di dalam syariat fasarfuhu lillahi wahdahu tauhidun wa imanun wa ikhlas maka ditujukan hanya kepada Allah amalan ini keyakinan ini perkataan ini ini tauhid inilah keimanan dan inilah keikhlasan fasarfuhu li ghairihi syirkun akbar Allah ini syirik akbar syirik besar jadi mudah sekali apa itu ibadah segala sesuatu yang diridhai Allah dan dicintai Allah ya maka kalau kalian beribadah pada selain Allah, apa yang telah ditetapkan dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu berarti syirik. Nah, sedangkan syirik asgar jadi tadi cara mengenal syirik akbar. Sekarang cara mengenal syirik asgar. Ya. Kullu wasilatin wa dhari'atin yatatarraqu minha ila syirkil akbar. Kalau syirik as asgar cara mengetahuinya yaitu setiap perantara atau setiap jalan yang mengantarkan seseorang kepada syirik akbar maka jalan ini perantara ini namanya syirik asgar apakah itu dalam perkara niat ataukah dalam perbuatan ataukah dalam perkataan-perkataan allati lam tablugh rutbatal ibadah yang belum sampai kepada tingkatan ibadah ay eh, yaitu anna hadhihi asya bahwa perkara-perkara ini la tunafi aslat tauhid tidaklah meniadakan pokok dan inti tauhid seseorang wa innama tunafi kamalahu akan tetapi hanya meniadakan kesempurnaan amalannya saja Kayak sirir il amali seperti riya amal ya wal halfi bi ghairillah dan berdoa apa bersumpah kepada selain Allah ma'a adami ta'zim dengan tanpa ada rasa pengagungan orang-orang Yaman orang-orang Arab itu kebanyakan bersumpah mereka tanpa sadar ya mereka mengucapkan wal amanah amanah demi amanah kata mereka ini kata Rasulullah SAW man halafa bil amanah falaysa minna siapa yang bersumpah demi amanah maka ini bukan termasuk dari golongan kami kata Rasulullah SAW wa kadzalika ta'liqul khuruz wat tamaim demikian pula menggantungkan jimat-jimat ya dengan keyakinan annaha sababun bahwa ini adalah sebab saja bikhilafi dzabh wal istighatsah was sujud lain halnya kalau menyembelih meminta tolong sujud ini adalah perkara-perkara yang sudah termasuk ibadah sehingga melakukannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Berkata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, "Faman ja'ala lillahi min fi ma yastahiquhu azza wa jal min al-uluhiyyati war-rububiyyah faqad kafara bi ijma'il ummah." Maka barang siapa yang menjadikan bagi Allah dari makhluknya ini apa-apa yang berhak hanya untuk diberikan kepada Allah saja lalu dia berikan pada makhluknya apakah dalam perkara uluhiyah ataukah dalam perkara rububiyah sungguh dia telah kafir berdasarkan kesepakatan umat ini secara keseluruhan maka dengan demikian Insya Allah kita telah menyelesaikan poin yang pertama dari syarah nawaqidul Islam ini yaitu asyirku fi ibadatillah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dapat memberikan manfaat kepada kita insyaallah dan kita mampu untuk memahaminya dan kita mengajarkan kepada yang lainnya yang mereka ini belum sempat memahami, belum sempat mengetahui dan belum sempat mendengarkan apa yang telah kita sebutkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.